terhadap sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah bagi hari ini Allah izinkan kita kumpul di tempat yang mulia guna satu niat yakni talabul ilmi syar'i asy-syarif mempelajari ilmu Allah yang mulia dalam acara kajian ilmiah bedah buku yang berjudul Salafi Pengkhianat Salafus Saleh yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Asim Al-Maqdisi seorang ulama mujahid yang seluruh hidupnya hampir dihabiskan untuk perjuangan menegakkan agama Islam dan buku ini Alhamdulillah telah diterjemahkan oleh seorang ulama mujahid Indonesia juga beliau adalah Al-Ustaz Aman Abdurrahman Hafizullah yang buku ini Alhamdulillah sekarang berada di tengah-tengah kita. Ikhwan bila rahimakumullah saya tidak akan ber banyak kalam nanti insyaallah narasumber eh, kedua narasumber yang berkompeten membahas buku ini. Namun sebelum itu kita mulai acara dengan baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, sambutan yang akan disampaikan oleh ketua panitia bedah buku pada kesempatan kali ini yang akan disampaikan oleh Al Ustaz Ahmad Ru'yatillah kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala nabiya mustafa Ahli sidqi wal wafa amma ba'd Ikhwani a'azzaniya wa iyakum ajma'in Bersyukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang cerah ini Allah masih memberikan kesempatan kita untuk bermuajah saling bertatap muka tiada lain adalah untuk salabul ilmi syar'i. Uh, langsung saja sebelum saya menyampaikan sambutan sebagai ketua penitia, kami sampaikan amanah dari sang penerjemah yaitu Ustadz Aman Abdurrahman yang mana sebelumnya kita telah menemui beliau di uh, Lapas Salemba. Beliau mengatakan bahwa Judul aslinya adalah Tabsirul Uqala Bitalbisat Ahli Tajahum Wal Irja. Yang kalau kita terjemahkan adalah tabsir itu maknanya pencerahan, kalau tidak salah saja. Pencerahan al-uqala jama dari akil yang artinya orang yang berakal bitalbisat dengan kerancuan-kerancuan atau tipu daya ahli tajahum yaitu orang-orang Jahmiyah dan Murji'ah al-Irja. Kemudian yang beliau sampaikan bahwa judul buku itu bukan dari beliau tapi dari uh, penerbit. Kalau kedengarannya mungkin kurang enak didengar gitu ya. Ya, itu dari penerbit bukan dari Ustaz Aman. Kemudian yang kedua, tadi saya sempat dipertanyakan kenapa kok di bulan Ramadan gitu. Uh, mungkin kedengaran tidak mengenakan hati sesama muslim gitu. Uh, saya rasa Kita bukan mau cari-cari masalah. Kita sebagai talabatul ilmi mencari kebenaran. Maka kapanpun dan dimanapun tidak masalah buku itu dibedah. Dan menyangkut siapapun itu tidak masalah buku dibedah. Kita tahu misalnya di kalangan ikhwan salafi ada buku yang berjudul Mulia di atas Manhaj Salaf. Itu bukan cuma satu kelompok yang dibahas, tetapi puluhan. Di situ dikategorikan sebagai kelompok yang sesat dan menyesatkan. Jadi kalau dibilang buku beda buku hari ini panas, lebih panas buku yang tadi saya sebutkan, begitu ya. Uh, saya rasa itu saja, saya tidak berpanjang lebar, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ikhwan, demikian sambutan Al-Ustaz Ahmad Ro'yatillah selaku Ketua panitia bedah buku pada kesempatan kali ini. Kemudian ada yang lupa tadi saya sampaikan bahwa kenapa panitia tidak mengundang tokoh-tokoh e, salafi yang ada di Indonesia. Yang pertama saya ungkapkan bahwa Masjid Muhammad Ramadan tidak satu dua kali mengadakan kajian-kajian bertemakan penyimpangan-penyimpangan salafi di Indonesia dan berulang kali juga kami mengkontak menghubungi mereka namun tidak ada hasil dan jawaban kita memang mau membuka diskusi ini secara ilmiah tapi tetap tidak akan bisa makanya untuk kali ini sengaja kita tidak mengundang tokoh-tokoh mereka karena kami kira bahwa mengundang tokoh salafi di kajian kita bagaikan membangun masjid di tengah lautan. Jadi mustahil sekali. Jadi seperti itu. Jadi kalau kalau memang nanti ada yang datang alhamdulillah. Jadi diskusi kita lebih ilmiah, lebih dua arah dan intinya adalah bahwa kita mau mencari kebenaran. Jadi bukan ingin membenarkan satu pihak. Jadi seperti itu. Baik, kemudian sebelum kita kedua narasumber akan ada satu testimoni yang dibawakan oleh seorang ikhwan yang beliau sudah hampir lima tahun lamanya mengikuti manhaj salaf dalam tanda kutip ya kan beliau akan memberikan testimoni bagaimana keberadaan dia selama lima tahun lamanya e, bergabung dengan kelompok mereka apa yang didapatkan apa yang apa namanya pengalaman-pengalaman apa saja yang beliau sudah rasakan insya Allah akan disampaikan oleh Allah Fadil Abdullah kepadanya kami persilahkan.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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Alhamdulillah berkat rahmat Allah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa di masjid yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga saja dalam pertemuan hari ini kita e, menambah amalan di bulan Ramadan ini dan semoga Allah menerima amal kita sekaligus mengikat ukhuwah Islamia khususnya sesama ikhwan muahidin. Sebenarnya anak kaget juga tadi baru di mau, baru datang mau parkirin langsung diminta testimoni. Anak kaget juga. Terus terang anak grogi nih. <laughs> Tapi nggak apa-apa, sekadar untuk menceritakan pengalaman anak. Ana kenal Salafi dari uh, tahun 1999. Kan saat itu anak semangat semangat banget. Uh, belajar di asatiz asatiz di Bekasi, Jakarta, Cikarang, uh, sampai ke uh, Lamongan, Gresik, dan uh, sampai ke Saudi, insya Allah. Alhamdulillah di sana anak banyak menambah, mendapatkan banyak sekali faedah. Banyak ilmu-ilmu di taklim-taklim mereka yang anda dapatkan sangat banyak sekali ilmu-ilmu faedah-faedah yang sangat besar. Khususnya masalah fikhiyah, adab, akhlak, dan eh, ilmu-ilmu yang lain. Tetapi ketika baru-baru ini sekitar setahun yang lalu, Ana membaca risalah risalah dari ulama-ulama ahlu subur mencoba membuka diri ya selama ini kita waktu di kajian uh, yang mengaku manhaj salafi itu didokrin ya tidak boleh mengkaji di sini di sini di sini di sini nggak boleh hanya ustad ini ustad ini ustad ini itu tanpa sadar kita diajarkan taklid ya taklid sedangkan kita diperintahkan oleh Allah untuk menyeru manusia kepada Allah ya ala basirah nah apabila seseorang atau dai berdakwah untuk mengajak kepada dirinya kepada ustadz-ustadz tertentu atau ke organisasi tertentu, maka ini salah satu ciri-ciri penyimpangannya. Antum semua berdakwah eh, taklim kemana saja belajar. Dengan syarat ustadz itu mengajak kepada Allah ala basirah dengan ilmu. Nah, antum pertimbangkan saja nanti. Nah, alhamdulillah ketika anak coba membuka diri, membaca eh, risalah-risalah uh, ulama ahlu sugur seperti si al matisi Abu Musa Azhar Kawi, Abu Musa Asuri, alhamdulillah di sana banyak lagi tambahan yang tidak kita dapatkan. Yang tidak kita dapatkan di taklim-taklim orang-orang yang mengaku manhat salafi. Tetapi salafi jauh dari mereka. Karena jauhnya apa? Bukan dalam masalah fikih, tafsir, akhlak, adab saja uh, mereka sama ya. Tetapi kus, justru inti pokok dakwah para nabi itu yang jauh. Sedangkan seseorang manhatnya itu di, di, di, dinilai dari inti pokok para nabinya itu. Nah, setelah membaca kitab-kitab ulama alusugur, kemudian Ana coba dialog. Ana dapat ini di Saudi Arabia. Ana dialog dengan beberapa imam-imam masjid di sono, baik ulama dari uh, uh, Suriah, dari murid-muridnya saya Mukbil, anak coba kasih pertanyaan. Ketika kita tanya apa itu tidak para nabi, ya mereka tahu tauhid. Tauhid menafikan apa saja? Ya ilah-ilah. Contoh ilah sekarang apa? Bisa. Tetapi ketika anak tanya, contoh andad di sekeliling kamu sekarang, jangan yang lalu. Lalu semua orang sudah baca. Contoh andat yang sekarang yang di, di lingkungan kamu. Arbab yang sekarang di lingkungan kamu. Tawagid yang sekarang di lingkungan kamu. Ini yang dinafikan juga oleh kalimat tauhid la ilaha illallah. Mereka nggak ngerti. Coba aja sini siapa yang ngaku salafi, yang masih taklim salafi. Anda yang mau tanya. Tunjuk tangan, siapa yang biasa taklim salafi? Anak mau tanya sama antum, apa contoh andat arbab yang sekarang di sekeliling antum? Bagaimana cara mengkufurinya? Ada nggak ngajarin? Sampai saat ini, sampai di mahat-mahat, anak beberapa pulang dari Saudi ke sini, anak menghampiri beberapa ustaz-ustaz anak. Anak tanya hal-hal ini. Nggak ada yang tahu. Coba bayangin. Kan kalau gitu bagaimana mereka akan menafikan ini arbab, ini arbab, menafikan kufur kepada arbab, tawagid, bagaimana? Bagaimana mengamalkan ayat ini? Walakot ba'asna nafikuli ummatin rasulah an wajitani butawud. Bagaimana mengamalkan ayat itu kalau zohir orangnya nggak ditahui? Zohir tauhid eh, mana nggak tahui? Arbabnya mana nggak diketahui? Bagaimana mengkufurinya? Bagaimana mengamalkan ini gitu? Mengamalkan sementara Allah perintahkan kan Faklam an nahula ilaha illallah. Ya. Ketahuilah tiada ilah selain Allah. Ya. Ilmuilah. Bukan faklam, salat, zakat, puasa, haji, adab, akhlak enggak. Kenapa? Banyak orang sholat, zakat, puasa, haji, bahkan ulama-ulama tafsir, ulama hadis dan lain sebagainya banyak. ilmu-ilmu itu semua banyak dikuasai oleh orang-orang. Tetapi semua itu dianggap bodoh walaupun dia pandai al, ilmu hadis, tafsir dan lain sebagainya pandai, tetapi apabila la ilaha illallah apa yang dinafikin tidak tahu, maka dia jahil. Bodoh. Ini bukan kata saya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika memponis Hakim Agung Riyad. Coba lihat. Hakim. Hakim kurang apa? Hakim resmi syariah. Tapi ketika dia la ilaha illallah yang cacat, ya dia tidak baro'ah dari orang musyrik saat itu, maka Syekh Muhammad bin Wahab bilang, kamu jahil, bodoh. Karena yang diilmui pertama kali ya adalah la ilaha illallah, tauhid. Walaupun orang itu sholatnya biasa saja, sekedar cukup rukun dan wajibnya saja. Walaupun sunah-sunah mustahabnya nggak nggak tahu, seperti bersedekap di dada, menggerakkan jari, dia nggak tahu. Atau mustahab-mustahab yang lainnya duduk iftirok, iftirok, ik'a dan lain-lain sebagainya. Dia nggak tahu. Tetapi dia tak la ilaha illallahnya tahu, maka dia alim. Ilmu dari dirinya. Dan nggak ketahuan seseorang yang tidak tahu tentang hal-hal mustahab, bahkan hal yang wajib, kadang tertentu mereka itu diuzur. Tetapi kalau la ilaha illallah mereka tidak Allah tidak akan menguzur banyak kaum-kaum terdahulu yang yang tidak ngerti la ilaha illallah. Tidak ada rasul zaman itu tidak diuzur. Mereka disebut orang musyrik karena perbuatannya melanggar la ilaha illallah. Kemudian ada tanya juga jenis-jenis ilah, jenis-jenis arbab, jenis-jenis togut, jenis-jenis andat, bagaimana mengkupurinya masing-masing itu? Gak tahu. Padahal inilah yang harus diilmui gitu kan. Makanya itu. Yang terakhir yang lebih lucu lagi, anak tanya, oke deh kalau itu nggak tahu sifat kufur. Sekarang hal yang mudah, yang anak kecil, anak-anak kita berat ngerti. Kenapa paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak mau masuk Islam? Ketika Rasulullah Sallam Eh, ketika beliau sekarat, sekaratul maut, Rasulullah SAW hadir dan pembesar-pembesar Quraisy hadir, ya kan? Rasulullah SAW menyeru kata, kepada beliau karena beliau berperan penting dalam membela dakwah ini. Rasulullah dilindungi, bahkan dia ikut juga di, di boykot, bayangkan. Tetapi ketika Rasulullah SAW mengajak kepada la ilaha illallah, berat ya. Enggak mau. Padahal dia sudah berkorban banyak. Kenapa coba? Kenapa uh, Abu Talib nggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Hah? Ada yang bilang gengsi, ada yang nggak dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah, semua anak kecil udah tahu. Oh nggak dapat hidayah, nggak dapat hidayah. Oh, bisa aja begitu. Gengsi, tafsirnya dari mana gengsi? Banyak ulama memang bilang gengsi. Tapi ada satu pokok jawaban pokok jawaban yang nggak bisa ditafsir lagi. Nggak perlu ditakwil-takwil, sudah itulah jawabannya. Apa? Ucapan Abu Jahal. Rasulullah, bila, Rasulullah SAW bilang, La ilaha illallah. Abu Jahal bilang apa? Tafsir la ilaha illallahnya. Apa itu? Ataghabu millata Abu Abdul Muttalib. Apakah kamu benci dengan ajaran Abdul Muttalib, bapak-bapak kamu dahulu. Itu nggak bisa kita ditafsir lagi bahwa mana la ilaha illallah harus membenci ajaran orang-orang terdahulu yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah membenci ilah dan membenci ajaran-ajarannya. Selesai. Udah. Mau ditafsir dia sombong, udah beda hatinya emang. Hatinya siapa tahu. Sementara dia tidak mengucapkan saya sombong, nggak ada. Dikorek-korek hatinya dia sombong, dia enggan, dia gini, nggak bisa. Ucapan Abu Jahal inilah tafsir dari la ilaha illallah, syarat masuk ke kepada dinul Islam. Nggak bisa ditafsir lagi, yaitu membenci ilah, membenci ajaran-ajaran terdahulu yang menyelisihi uh, Allah wa rasuluh, Sampai saat ini pun begitu. Orang yang aku Islam banyak. Tapi ketika kita bilang kamu harus membenci ajaran-ajaran terdahulu. Membenci filsafat-filsafat terdahulu. Gak mau meninggalkannya. Itulah yang membuat anak, wah inilah uh, mendapatkan hal yang sangat terpenting. Dan anak membagi-bagi pada ikhwan semua. Perdalamlah ini, ilmuilah ini. Ilmu yang lain itu hanya cabang dari ini. Perdalam ini. Inilah jalan keselamatan. Kedua masalah yang mereka nggak membahas adalah tentang sifat jihad ketika uh, jihad fardu ain. Itu saja dari Ana, mungkin uh, semoga saja bermanfaat bagi ikhwan semua. Uh, yang benar datang dari Allah dan yang keliru dari saya dan syaitan. Astaghfiruka, astaghfirullah li Ana tutup dengan uh, bacaan Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. assalamualaikum warahmatullahi. Baik, ikhwan tadi testimoni yang disampaikan oleh mantan salafi tanda kutip ya bukan salafus soleh tadi itu beliau lima tahun di salafi sebetulnya ada lagi yang lima belas tahun di salafi Alhamdulillah sudah taubat namun beliau malu ilmunya lebih banyak lagi bahkan saat ini juga hadir tokoh salafi ustadznya tapi sudah taubat kirain mau di Ya, jadi nanti kalau insya Allah waktunya cukup, eh, kita akan persilahkan beliau untuk menyampaikan testimoni juga. Baik Ikhwan Fillah, karena mungkin banyak yang bergabung bersama kita masih dalam perjalanan atau di luar di bawah masih banyak bisa merapat ke depan untuk Ikhwannya. Silakan. Ini nggak apa-apa di meja kita dikelilingi juga. Ya terus untuk ahwat itu dipersilahkan tempat di bawah ya. Sound sistemnya sudah kita perbesar, kemudian juga kita relay gambar ke bawah ya jadi jangan ke atas sudah sudah ada di bawah khusus untuk akhwat ada AC-nya lagi ya jadi nyaman betul jadi di atas ini insya Allah nggak muat nanti silakan panitia hijabnya di dikebelakangin lagi untuk akhwat silakan di bawah pengen di atas mulu nih ahwat Baik ikhwan, sebelum kita mulai kajian kita, kita semangati dengan pekikan takbir karena kelihatannya ada yang ngantuk juga nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik, untuk itu kami persilahkan pembicara pertama Ustadz Andung Alhamad LC MPDI. Beliau adalah uh, apa namanya ustadz pakar aliran-aliran sesat dan juga aliran-aliran sempalan dalam Islam. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min anfusina وسيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita pada pagi hari ini atau menjelang siang ini kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka sama-sama untuk membedah walaupun mungkin tidak seluruh e, isi buku akan kita bedah pada e, pagi hari ini dan insya Allah nanti barangkali Ustaz Nanang ini akan lebih memperdalam isi daripada buku itu dan apa yang ada di dalam buku yang ditulis oleh Abu Muhammad eh, Al-Maqdisi. Ini tentunya merupakan buku yang beliau sudah tulis lama, yaitu kalau dilihat dari sisi tahunnya sekitar 16 tahun yang lalu. Ya ini sudah lama, eh, cukup lama. Kemudian hadirin sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, barangkali memang ada sebagian dan tadi sudah disampaikan oleh ketua panitia berkaitan dengan kenapa buku dengan judul Salafi Pengkhianat Salafus Salih ini dibedah di bulan atau pada waktu kita sedang berpuasa. Karena demikian dalam riwayat kita temukan termasuk Aisyah, kemudian Anas bin Malik dan banyak dari kalangan ulama, baik dari kalangan sahabat maupun generasi sesudahnya, mereka termasuk yang menyatakan bahwasanya gibah itu bisa membatalkan puasa. Ya, jadi ada, ada sebagian ulama kita yang menyatakan bahwasanya salah satu yang membatalkan puasa itu adalah gibah. Ini permasalahannya buku yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Al-Maqdisi ini ini merupakan kritikan, merupakan sanggahan, merupakan bantahan kepada salah satu buku yang ditulis oleh salah satu tokoh. Ya, salah satu tokoh bahkan dulu sempat diisukan sebagai kodi. Jadi kalau ada kalangan salafi yang bertikai, ada kelompok salafi yang berpecah belah, maka yang melerai adalah beliau, yaitu Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Asari. Secara tidak langsung nanti, dan ini susah kalau tidak menyebut nama. Ya, sehingga apakah nanti permasalahan yang kita bicarakan ini ada termasuk gibah atau bukan? Walaupun saya pernah menyampaikan, ya ini buku seperti ini dibedah di bulan Ramadan. Ya, saya juga tanda tanya. Ya, nanti ini ada unik juga barangkali di media yang ada. Enaknya di Indonesia itu kalau dosa suka dilimpahkan ke ke yang lain. Dan ya, misal kalau orang yang berpuasa hari Jumat, pemerintah misal hari Sabtu udah dosanya dosa pemerintah misal gitu, dialihkan untuk intermezzo er, saja. Nah, maka hadirin sekalian, nanti yang punya buku bisa dilihat. Kita lihat dalam halaman tiga. Ya tiga Romawi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini yang punya buku nanti bisa dilihat. Ya beliau menyatakan kila lil Imam Ahmad bin Hanbal ar-rajulu yasum wa yusalli wa ya'takif ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bidah Ibnu Taimiyah dengan mengutip perkataan Imam Ahmad ketika Imam Ahmad itu ditanya seseorang yang berpuasa seseorang yang salat seseorang yang itikaf apakah lebih Anda cintai daripada orang yang berbicara dalam menyingkap ahli bid'ah ini yang mana yang paling dicintai, yang paling disukai. Maka Imam Ahmad menyatakan, faqala idza shoma wa shalla wa takaf fa inna huwa li nafsi. Adapun jika orang itu dia puasa, kemudian dia salat, kemudian dia i'tikaf, maka kebaikannya hanya untuk hanya untuk dirinya. Akan tetapi wa idza takallama fi ahli bidah fa inna huwa lil muslimin hadza afdal. Ya sehingga mengatakan adapun kalau seseorang berbicara dalam membedah, menyingkap kalangan yang menyimpang, maka kebaikannya itu bukan hanya untuk dirinya saja, tetapi juga untuk kaum muslimin yang lain. Maka beliau mengatakan haza afdal. Ya berbicara, menjelaskan, menyingkap penyimpangan yang ada itu itu adalah jauh lebih utama, jauh lebih baik. Barangkali mudah-mudahan ini termasuk yang saya jadikan pijakan Ya kenapa saya berani misal eh, menerima tawaran seperti ini? Karena jelas di sini katakan ahli bidah dan nanti kita akan lihat bagaimana kumpulan fatwa ulama Saudi dan ini masih dalam bahasa Arab ya resmi diterbitkan dari Riyadh yaitu penerbit dari Alamil Fawaid bagaimana eh, para ulama yang terdiri dari Komisi Fatwa Arab Saudi mensikapi sikap yang dilakukan oleh Syekh Ali Hasan bin Abdul Hamid Al-Halabi Al-Asari tadi. Misalnya nanti kita eh, lihat, ya kita apa bacakan. Ini barangkali untuk pijakan kita pada eh, hari ini, ya kenapa kita penting eh, menjelaskan dan membongkar serta menyingkap salah satu pemahaman yang menyimpang, yaitu berkaitan dengan kelompok murjiah yang mana kelompok murjiah ini dan sering kita sampaikan yang namanya syiah bukan hanya saja berlalu, berlaku pada masa dulu, demikian juga kalangan khawarij. Ya juga tidak berlaku hanya masa dulu saja. Begitu juga dengan kelompok Murji'ah. Bahkan para ulama juga menyatakan seluruh madhab Hanafi sejak awal berdirinya ini berdiri di atas madhab Murji'ah. Bahkan nanti para ulama yang lain juga menyatakan di antara ulama-ulama madhab yang lain ya juga terkena virus, terkena paham Murji'ah ya termasuk Ibnu Hajar al Asqalani, kemudian Al Imam Al Baijuri, ya dan ulama yang lainnya, mereka juga terkena faham murjiah. Kemudian hadirin sekalian, apa yang disampaikan tadi oleh eh, siapa tadi eh, Bapak Fadil yang memberikan testimoni, eh, ya beliau pernah belajar misal di Salafi sekian tahun, walaupun tadi sudah disampaikan, di sini saya lihat dan tadi saya ketemu bersalaman Ya sudah lebih dari 15 tahun malah. Ya sudah sepuh. Hanya beliau kalau tampil nanti disorot nantinya. Ya jadi beliau lebih baik udahlah yang muda dulu. Nanti kalau harus maju nanti maju. Baik eh, anak kulihal juga banyak ulama yang lain. Termasuk nanti yang disebutkan oleh Syekh Al-Maqdisi. Ya nanti dalam halaman 143. Dalam halaman 143 ya nanti akan kita temukan eh, maaf 145. Ya dan dia memaksudkan dengan ini saudara kami yang baik Syekh Abu Qatadah al Palestini. Ini kalau kita ketahui Abu Qatadah al Palestini ini dulunya adalah termasuk Salafi. Ya dia termasuk yang menjelek-jelekan pejuang yang berjuang di Afghanistan. Kemudian bertemu dengan seorang alim, dia seorang mujahid. Ketika berdebat dengan alim mujahid tadi itu, Alim tadi mengatakan, seorang alim tadi mengatakan, sudah kamu jangan banyak ngomong. Sekarang kamu pergi saja ke Afghanistan. Kemudian betul. Ini yang namanya Abu Qatada termasuk dalam waktu 15 hari itu menuntaskan Fathul Bari. Dia menuntaskan Fathul Bari, kemudian beliau berkunjung ke Afghanistan, menyaksikan bagaimana realita yang ada di Afghanistan. Ternyata apa yang dituduhkan oleh teman-temannya Salafi tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Maka berubahlah saat itu. Ya beliau ini termasuk di antara tiga barangkali eh, tiga orang nanti yang akan kita lihat ya termasuk yang disebutkan dan dipuji oleh eh, Syekh Al-Maqdisi dan yang memuji Al-Maqdisi yang memuji eh, Abdul Mun'im Mustafa Abu Halimah yang disebut dengan Abu Basir juga yang memuji Abu Qatadah nanti akan kita lihat salah satu tokoh ulama besar dari kalangan salafi yang saat ini masih hidup. Ya nanti kita sampaikan bagaimana pujian para ulama yang tadinya adalah ditokohkan oleh kalangan salafi, tetapi kemudian mereka tobat. Jadi yang tobat itu bukan hanya Pak Fadil saja, ternyata ulama seniornya salafi pun tobat. Ya jadi nanti yang masih belajar ke salafi ya tobat juga nanti. Ya. Baik hadis sekalian, kita melihat pertama berkaitan dengan penulis. <clears throat> Ini buku aslinya adalah Eh, dengan judul Tafsir Al-Uqala ya Bital Bisat Ahli Tajahum wal Irja. Tadi sudah dipaparkan oleh eh, ketua panitia ya bahwasanya judul asli buku ini berkaitan dengan ya pencerahan. Pencerahan bagi orang yang berakal berkaitan dengan kerancuan, ya tipu daya yang dilakukan oleh kelompok Jahmiyah dan kelompok Murjiah yang menggunakan pakaian salafi. Ini dari sisi judul demikian. Jadi pencerahan ya bagi orang yang berakal, penjelasan atau penerangan bagi orang yang berakal berkaitan dengan kelompok Jahmiyah dan Murji'ah dan ternyata tadi katanya penerjemah e, sudah di, menyampaikan ya arti yang sebenarnya. Adapun penerbit menggunakan dengan kata-kata salafi pengkhianat salafus soleh. Sehingga judul ini juga Allah alam ya nanti kita akan melihat sedikit Ya barangkali bisa jadi pro dan kontra. Yang jelas hadirin sekalian, Abu Muhammad Asim al Makdisi ini beliau lahir tahun 1959. Berarti sudah sekitar 53 tahunan ya. 53 tahunan. Beliau alumni Universitas Madinah, mengambil di Fakultas Syariah. Kemudian karya beliau saya lihat memang banyak. Walaupun saya terus saja baru membaca satu buku karya beliau ya baru sekarang. Ya baru sekarang dan karya beliau memang banyak termasuk ada beberapa buku yang juga diberikan pengantar oleh beliau belum lagi nanti artikel-artikel yang lainnya. Ya kemudian uh, di antara misal di antara karya beliau ada Milah Ibrahim. Ya kemudian juga ada Imta'un Nadar fi Kasfi Subhat Murjiatil Asr juga sama. Ya berkaitan dengan bagaimana kerancuan atau subhat yang dimiliki oleh kelompok murjiah kontemporer kemudian dibantah oleh beliau. Begitu juga dengan Risalah asalasi siniat. kalau tidak salah ini sudah diterjemahkan dengan judul kalau tidak salah Mujahid Salah Langkah. Ini kalau tidak salah. Kemudian juga ada Kastun ansariat An Syariat, An Syariatil Gob. Ini juga berbicara tentang tentang syariat. Kemudian hadirin sekalian, ada di Mesir ada salah seorang tokoh yang pernah tahun 2009 ada namanya Syekh Muhammad Ruslan. Syekh Muhammad Ruslan ini luar biasa, sangat benci kepada para ulama mujahid. Dia sudah sepuh, beliau masih hidup. Pada tahun 2008, Syekh Ali Hasan Al-Halabi berkunjung ke Mesir dan langsung berikan kesempatan untuk berbicara di masjidnya Syekh Muhammad Ruslan tadi. Kemudian pada tahun 2009, Syekh Muhammad Ruslan juga dikunjungi oleh saudara dekatnya, ya teman, teman dekat daripada Syekh Ali Hasan, yaitu Syekh Salim Hilali. Ya pada tahun 2009 juga diberikan kesempatan untuk berceramah. Hadirin sekalian, Muhammad Rasulullah ini sangat anti sebagaimana yang tadi kita sampaikan, benci kepada para ulama seperti misal dengan Salman Audah, dengan Safar Hawali, dengan Nasir Ulwan dan seterusnya. Tetapi hadirin sekalian, ketika beliau khutbah Jumat pada tahun 2011, ya saya lupa eh, tanggalnya, ketika khutbah Jumat dengan mengangkat tema demokrasi, ya, dengan mengangkat tema demokrasi, adimokratiah din, nah, yaitu demokrasi adalah agama. Ini ternyata hadirin sekalian persis, tidak ada perubahan satupun huruf. Ketika yang namanya Muhammad Ruslan tadi teman dekat daripada Syekh Ali Hasan, Ketika berbicara tentang demokrasi, persis tidak ada satupun huruf yang dirubah mengambil materi atau tulisan yang ditulis oleh al makdisi Ya, karena e, Syekh al makdisi punya buku Adimokratiah Din. Demokrasi itu adalah itu agama. Nah, ini kenapa Muhammad Ruslan mengambil, mengutip dan persis tidak melakukan perubahan sedikit pun. Ini kan kalau dia jujur. Ya sesungguhnya ikhwan sekalian atau ikhwas sekalian materi khutbah yang tadi saya sampaikan itu saya sebenarnya saya ambil dari Al-Makdisi. Kira-kira gimana muridnya itu? Ya, itu akan berbalik nyerang itu. Ya ini eh, hadis sekalian, ketidakamanahan. Ya ketidakamanahan sehingga seolah-olah dia mengatakan ini adalah hasil ijtihad dia, pendapat dia. Ya kemudian murid-muridnya tidak diberitahu kalau sebenarnya itu adalah buku dari karangan Al-Makdisi. Padahal Orang-orang seperti ini, kalangan tadi, itu sangat anti. Ya jangankan coba, misal dilihat dalam, misal entah itu SMS atau yang lainnya. Ya misal ketika kita akan mengadakan acara seperti ini, mungkin lontaran kata-kata yang pada pun keluar. Hati-hati, ini adalah apa? Ya misal perbuatan atau provokasi dari kilabunar, ya kelompok khawarij dan seterusnya. Ini seperti itu. Ya mereka menghalangi agar jangan sampai murid-murid itu datang ke majelis seperti ini. Baik hadis sekalian, ada beberapa kritikan barangkali, dan ini tentunya bisa bermanfaat diantaranya adalah kepada editor, termasuk penerbit. Ya walaupun tadi kritikan yang pertama berkaitan dengan judul. Salafi pengkhianat salafus solih. Membongkar kerusakan dan kejahatan tokoh salafi. Sebenarnya yang dikritik hanya satu. Yaitu Ali Hasan saja. Kalau kata-kata salafi, banyak para ulama menyatakan Ali Hasan itu bukan salafi. Coba tanya kepada kelompoknya Ustadz Umar Sewen. Ya. Tanya kepada kelompoknya Ustadz Umar Sewen, kepada kelompoknya Lukman Ba'abduh, dan seterusnya. Pasti mereka akan mengatakan Ali Hasan bukan salafi, dan dia merupakan orang yang merubah manhaj Syekh Alban. Ya, jadi kalau dengan judul seperti ini ada unsur apa? Mengeneralisir. Seolah-olah seluruh salafi itu pengkhianat salah. Walaupun kita kita sah-sah saja setiap kita yang hadir di sini mengatakan saya salafi. Ya karena demikian para ulama menyatakan al-islamu huwa salaf, as-salaf huwa islam fakulluna salafi. Kulluna muslim wa kulluna salafi. Salaf itu Islam itu sendiri. Islam itu adalah salaf itu sendiri. Maka setiap orang muslim pasti dia salafi. Ya, jadi kalau dikatakan salaf pengkhianat salafus saleh jangan-jangan Nanti khawatirnya begitu. Ya ini khawatir ada unsur menjinalisir. Ya, karena ada banyak juga orang-orang salafi yang masih punya hati baik. Ada orang-orang ustadz termasuk di Indonesia ini, ada ustadz-ustadz sebagian dari mereka, ketika ditanya ustadz, menurut antum, Indonesia negara Islam atau bukan? Ya, ini saya tidak bisa menyebutkan orangnya, tapi dia termasuk salah satu ustadz, masih hidup. Ya, dia mengatakan Indonesia ini negara kafir. Nah, terus bagaimana dengan pendapat ustadz yang senior ya yang mendapat gelar dengan Syekhan barangkali yang sering ngisi di masjid ini ya, tidak usah saya sebutkan namanya bagaimana dengan pendapat Ustaz Fulan kemudian dikatakan oh itu keliru nah dia dia mengatakan itu keliru tetapi dia tidak berani terang-terangan maka hadirin sekalian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala barangkali ya walaupun nanti ini ada unsur barangkali untuk e, misal tadi saya dapat berita ini diumpamakan dengan judul buku Misteri Salat Subuh. Ya karena judul judul buku aslinya Kaifa Nuhafid ala Salatil Fajri. Bagaimana caranya kita menjaga salat subuh, salat fajar. Kemudian di, diberi judul dengan Misteri Salat Subuh menjadi bestseller. Ya, ini juga barangkali untuk bestseller tadi. Ya, salafi pengkhianat, salafus saleh. Baik anak kuliah kemudian bagi yang punya buku ini biar juga dianggap saya juga pernah membaca paling tidak lah ya. Nanti dalam halaman 37 ada ya salah kecil lah huruf saja. Ya tidak prinsip. Ya dalam halaman 37 itu ada eh, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya alinea kedua ya. Telah menyebutkan dalam Kitabul Iman bahwa gulatur murjah yang betul R-nya dibuang diganti dengan L. Ya, gulatul murjah. Ini sedikit saja. Kemudian di dalam halaman 41 dan 58. 41 Abu Yaqub Ishaq ibnu Roh, Ini hanya untuk pembanding saja. Kalau ulama hadis yang saya tahu, Ulama hadis mereka akan baca dengan bukan roh, bukan dengan roh wai. Karena kata-kata wai bagi ulama hadis ini ada unsur azza, ya ada unsur menyakitkan nama itu. Sehingga mereka lebih suka membaca dengan Ishaq Ibnu Rahuya. Ya sehingga para ulama hadis mengatakan barang siapa mengatakan Ishaq bin Rohawi ketahuilah dia bukan ahli hadis. Ya jadi kalau ada yang mengatakan Ishaq bin Rohawi dia bukan ahli hadis. Dia lebih cenderung pada fukoha. Ya anak kuliah demikian ulama hadis membaca dengan kata-kata Ishaq ibnu Rohuyah. Kemudian footnote-nya masih halaman 41. Pernyataan Ishaq bin Rohuyah ini dikutip dari kitab Takzim Qadri di situ As-Soleh. Ya, padahal yang betul adalah ta'zim qadri Salah. Salat. Ya, ta'zim qadri as salah yaitu karya uh, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi. Jadi bukan ta'zim qadri as-soleh. Nanti soleh. Soleh dengan salat kan lain. Ya, beda artinya. Ta'zim qadri as-soleh ini nanti bisa bermanfaat untuk penerbit. Kemudian juga, yang salah halaman 45, juga tidak prinsip halaman 45 ini, eh, dalam footnote hanya sedikit saja, huruf saja. Ya, hanya huruf nanti bisa ini sudah maklum beliau menajadikan atau menjadikan sekali lagi ini tidak prinsip kemudian halaman 143 143 ketika Syekh Al-Maqdisi menceritakan da'i yang lain ya dalam fakroh atau alinea yang keempat atau ketiga dan dia memaksudkan dengan itu adanya Al-Fadil, Abu Basir, Mun'im, Mustafa Halimah. Ada yang kurang tidak? 153. Ada yang kurang tidak? Nama itu. Abu Basir, Mun'im, Mustafa Halimah. Ada yang kurang tidak? Yang betul adalah Abu Basir, Abdul Mun'im. Pakai Abdul. Ya, ini kan kurang sedikit nanti marah yang punya nama. Ya, Abdul Munim. Pakai Abdul. Ya, Abdul Munim. Kemudian di dalam halaman Allah halaman kita lihat 180. Ya, ini sedikit lah tidak prinsip, ya kesalahan dari huruf saja, tak terlalu banyak uh, ucapan Imam Ahmad dan seterusnya kita berada di dalamnya. Jadi ada ada apa namanya? Ada harokat ya di dalamnya. Kemudian uh, ini yang agak penting halaman 193 karena ini judul buku. Ini halaman 193 di fakroh atau alinea yang paling akhir itu sebagaimana yang diriwayatkan At-Tabari. Ada ketemu ya? sebagaimana yang diriwayatkan At-Tabari dalam Tahzibul Ausar yang betul u-nya dibuang. Tahzibul Asar. Ya, bukan Tahzibul Ausar. Dan ini nanti akan berulang di halaman 313. Di halaman 313 itu terulang. Ya, juga dengan kata-kata tahzibul ausar yang betul u-nya dibuang. Tahzibul Asar itu karya Ibnu Jarir. Ya dan 300 ada ketemu 313. Ya dalam 313 Imam Ibnu Jarir berkata dalam Tahdzibul Ausar. Ya ini ini keliru. Ya yang betul ada Tahdzibul Asar. Ini maksudnya mungkin mau double A. Ya tapi karena salah pijit jadi jadi U. Karena dalam halaman 221 itu betul. Ya, dalam halaman 221 itu betul. Ya, kalau 221-nya betul. Ya, beliau rahimahullah di alinea eh, terakhir, beliau rahimahullah berkata dalam Tahzibul Asar. Ya. Yang terakhir 303. Dalam halaman 303, Allah alam ini apakah saya yang salah atau penerbit, penerbit atau editor yang benar? yaitu di alinea ketiga, inilah dia Muhammad ibnu Kurram As-Sijistani. Kata-kata Kurram yang betul Karram. Ini kayaknya editor ini atau penerbit lebih suka dengan huruf U ya dari A. Tadi kan Ausar harusnya Asar. Ibnu Karram maka dikenal dengan aliran Karomiyah. Ya bukan Kuromiyah. Yang betul adalah Karomiyah. Ini termasuk salah satu cabang dari kelompok Murji'ah. Baik, ini barangkali e, sedikit dan mungkin tidak prinsip ya e, kesalahan apa e, cetak yang ada. Kemudian hadis sekalian, ketika buku tafsir al mukola Bital at-tajahum wal irja ini terbit, maka muridnya Ali Hasan menulis bantahan. Ya, menulis bantahan dan saya sekilas membacanya. Itu pun hanya kutipan kecil lah. Yaitu dengan judul yang sama. Tafsirul Uqala Bisat maaf, eh, Tafsirul Uqala bistira warasatil khawarij ala warasatil Ambiya. Itu bagus juga itu bedah nanti. Tafsirul Uqala bistira warasatil khawarij ala warasatil Ambiya. Ya, jadi pencerahan bagi orang berakal atas tuduhan para pelanjut khawarij ya, yang menuduh kepada pewaris para nabi. Nah, jadi kalangan kelompok ini mengklaim diri sebagai apa? Pewaris pewaris nabi. Itu biasa. Ya, kalangan ini kalau dikritik itu suka membawa nama lain. Ya, contohnya sajalah. Misal Syekh Ali Hasan dikritik oleh murid Syekh Albani yaitu Dr. Muhammad Abu Ruhayyim Ya ketika dikritik oleh Dr. Muhammad Abu Rahim dan Muhammad Abu Rahim ini murid daripada Syekh Albani, langsung ya dia nulis buku Ar-Radul Burhani apa? E, Fidifaan an Syekh Albani. Ya jadi yang dikritiknya Ali Hasan tapi tiba-tiba judulnya apa? Pembelaan terhadap Albani, apa hubungannya? Ini juga begitu. Yang dikritik adalah Ali Hasan, yang dibawa-bawa adalah para para nabi. Ya. Ini eh, penulis mengutip e, perkataan Ustaz Sengkiti kemudian Muhammad Ibrahim Alusyah tapi demikian ya sama dengan gurunya yaitu banyak eh, memasukkan ya dan hanya mengutip perkataan yang dipotong-potong. Hadirin sekalian, buku ini yaitu yang ditulis oleh Syekh Abu Muhammad Asim al Makdisi, Ini bisa dijadikan pegangan. Ya, bisa dijadikan pegangan dalam menjelaskan dan menyingkap tentang hakikat iman yang sebenarnya dan hakikat kufur yang sebenarnya. Kita lihat. Di dalam halaman 7, coba dilihat. Buku ini termasuk kritikan kepada syuyuh salafi, ya kepada beberapa tokoh salafi yang lain. Yaitu disebutkan di situ dalam footnote nomor tiga. Ya, yang ditulis oleh siapa? Syekh Muhammad Ibrahim Sakroh. Ini saya mau diberi Sakroh ini banyak karyanya. Beliau adalah orang yang e, menyolatkan Syekh Albani ya ketika meninggal. Beliau juga termasuk yang mengkafani Syekh Albani. Beliau termasuk yang menjadi kafil, yang menjadi penanggung jawab ketika Syekh Albani hijrah ke Yordan. Beliau sebagai pembela Syekh Albani, sebagai tangan kanan Syekh Albani, ini yang saya maksud tadi, ternyata beliau bertobat dari paham irja. Ya, jadi tangan kanan Syekh Albani sendiri bertobat. Setelah dilihat dalam footnote-nya, termasuk penerjemah mengatakan, penerjemah berkata, perlu diketahui bahwa Syekh Muhammad Ibrahim Sakroh tersebut telah merujuk kepada manhaj tauhid dan jihad dan telah banyak dipuji dan dijadikan guru oleh Syekh Muhammad Asim al Makdisi. Ya, jadi Syekh Muhammad Ibrahim Sakroh itu tobat dari paham murjiahnya walaupun ini saya Muhammad Ibrahim Sakro bagi yang punya buku ya. Bagi yang punya buku Al-Fiqhul Wajiz yang ditulis oleh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Khalafi yang memberi pengantar buku itu adalah Syekh Muhammad Ibrahim Sakro. Dan buku Al-Fiqhul Wajiz itu disarah oleh Ustadz Badrul Salam di Radio Roja. Ini kan lucu. Orang yang bertobat dari paham murjiah, orang yang memblacklist luar biasa Ali Hasan Abdul Hamid, tapi ternyata di Indonesia bukunya di, dipakai dari sisi oleh, oleh radio tadi. Ya kalau dilihat, saya lihat eh, yang Arabnya mesti diberikan pengantar oleh Syekh Muhammad Ibrahim Sakra dengan kata-kata al-walid. Yaitu orang tuaku, ini menurut penulis, yaitu Syekh Muhammad Ibrahim Sakra padahal beliau sudah bertaubat dari paham murjiah. Kita lihat saya Muhammad Ibrahim Sakra, sebagaimana surat yang ditulis oleh Abu Basir. Ya, Abu Basir menulis surat atau artikel yang kata-kata, saya punya utang kepada saya Muhammad Sakra. Saya Muhammad Ibrahim Sakra. Saya Muhammad Ibrahim Sakra itu punya anak. Namanya Isam. Isam Muhammad Ibrahim Sakra. Isam ini anaknya, ini luar biasa. Beliau punya satu buku dan buku itu isinya bantahan kepada Ali Hasan. Ya, bantahan pada Ali, Hasan. Ini jadi untuk mengetahui tentang apakah Ali Hasan itu punya ilmu apa e, kayak orang sufi atau tidak itu ada dalam buku itu. Ya, jadi seolah-olah dia mengetahui yang gaib. Nanti di buku ini pun ada. Ya, di buku ini pun begitu. Jadi dikatakan misal Abu Qatadah, Abu Qatadah al-Falistini itu adalah orang yang dikencingi oleh setan. Ada nanti, nanti kita lihat. Ini Ali Hasan tahu dari mana? Kalau Abu Qatarah itu dikencingi oleh setan. Ini yang beri wahyu ke dia siapa? Ya, apakah misal dari Allah memberikan wahyu sehingga dia tahu kalau dia eh, Abu Qatar itu dikencing oleh oleh setan dan seterusnya. Ya, maka di sini sebutkan di sini saya menyampaikan karena ini juga penting. Ya, kita ingin mengetahui bahwasanya demikian testimoni para ulama salafi senior itu keluar dari paham murjiahnya. Di sini katakan, ya, eh, ketika Abu Basir mengatakan, saya bangga ya dengan tobatnya saya Muhammad Sakroh dari paham murjiahnya. Kemudian Abu Basir mengkritik Muhammad Sakroh dengan kata-kata yang pedas dalam bukunya Al-Intisar li Ahli Tauhid karena merupakan bantahan kepada kaset dengan judul al kufru kufran kekufuran itu ada dua ya kekufuran itu ada dua maka ketika Abu Basir minta maaf kepada Muhammad Ibrahim Sakroh yang merupakan tangan kanan Syekh Albani minta maaf ya saya saya dulu pernah mengeluarkan kalimat yang kasar kepada anda jawaban saya Muhammad Sakroh apa beliau mengatakan dengan penuh ketawaduan Syekh Muhammad Sakroh mengatakan la da'nya lil i'tidar ya Abu Basir wahai Abu Basir udah tidak ada ya tidak usah ke Anda minta maaf tidak ada alasannya Anda itu untuk minta maaf qad kuntum ala haqqin wa sawab Anda wahai Abu Basir justru Anda yang benar coba bayangkan Abu Basir ini kan termasuk di keluar masuk penjara Al-Maqdisi keluar masuk penjara bahkan sampai sekarang juga Abu Kota dalam al ini termasuk masih penjara. Maka tokoh ulama salafi kontemporer yang sekarang masih hidup, tinggal di Yordan, beliau mengatakan, maka kata bertahu anta wa Abu Muhammad al makdisi wa Abu Qatadah kana haqqan wa sawaban." Ya ini pengakuan yang tulus. Beliau mengatakan, sungguh apa yang telah kamu tulis dan yang ditulis oleh Abu Muhammad al makdisi dan yang ditulis oleh Abu Qatadah ya, Al-Falastini itu semuanya benar. Jadi ya, atas kebenaran dan hak. Wa ana aqulu linnas annaka anta wa Abu Muhammad Al-Maqdisi wa Abu Qatadah ala haqqin wa sawab. Itu harus yakin. Tokoh ulama besar salafi yang tobat dari paham murjiah mengatakan sesungguhnya Anda wahai Abu Basir, Abu eh, Abu Qatadah Kemudian al-maqdisi, Anda berada dalam jalan yang benar. Fasahibul haq la yanbaghi tadir. amma huwa alaihi min haq. Orang yang benar itu tidak usah minta maaf. Untuk apa minta maaf? Toh dia, toh dia benar. Kemudian nanti bisa dilihat, ini dalam buku ini Al-Maqdisi masih menggunakan karena ini buku lama sekali lagi ini sudah 16 eh, tahun. 16 tahun yang lalu. Sehingga masih mengkritik Syekh Muhammad Ibrahim Sakraf. Tetapi dalam bukunya yang lain yang ditulis oleh Syekh Walnit yaitu dengan judul Aqidah Adanya As-Salafiyah fi Mizan Ahli Sunnah. Ya maka ini buku ini beri pengantar oleh Al-Maqdisi dan nanti di dalam footnote-nya, ya saya pernah baca buku itu, di dalam footnote-nya Al-Maqdisi meluruskan ya meluruskan e, muridnya itu buahnya tadi untuk tidak menggunakan kata yang kasar kepada Syekh Muhammad bin Rahim Sakra karena beliau sudah bertaubat ya dari pamurjiahnya dan al Makdisi sudah berkunjung ke rumahnya. Terjadi dialog ya dan mengakui kebenaran apa yang dilakukan oleh uh, eh, al Makdisi kemudian Abu Qatada, ya kemudian ulama yang lainnya. Kemudian hari sekalian, barangkali di antara antum ada yang tahu, Dr. Abdurrahman Al-Arisi, ini ulama Saudi sekarang. Ya Dr. Abdurrahman Al-Arifi ini buku-buku beliau bestseller. Ya jadi kalau sekali terbit itu satu juta eksemplar. Ya sekali terbit. Kalau ini berapa eksemplar? Sekali terbit. Ya, kita tidak tahu. <clears throat> Tapi ini katanya agak susah juga dicari. Ini dijamin kayaknya di Gramedia tidak akan ada. Ya, antum kalau nyari ke Gramedia tidak akan ketemu. Paling ada di Masjid Ramadan barangkali. Ya ini Syekh Muhammad Al-Arifi saya tidak akan berpanjang lebar tentang beliau. Ini termasuk ulama kontemporer. Beliau mencoba untuk melakukan apa islah antar kelompoknya Ali Hasan dengan dengan Syekh Muhammad Ibrahim Sakro. Tetapi hadis sekalian Muhammad Ibrahim Sakro memberikan nasihat. Orang-orang hendaknya merujuk dalam permasalahan iman, permasalahan hakikat iman dan tentang penyimpangan kelompok murjiah. Hendaknya merujuk kepada ulama hayah sibaril ulama. Ya, jadi kepada ulama, ya para pembesar ulama yang ada di Saudi diantaranya, diantaranya adalah apa? Syekh Safar Hawali. Ya Safar Hawali ini punya buku dan disertasi doktoralnya berjudul Zahiratul Irja fil Fikril Islam. Ya saya ada bukunya, itu dua jilid. Dan di jilid yang kedua beliau mengkritisi Ali Hasan. Berkaitan dengan Ali Hasan tidak mengkafirkan orang yang tidak yang tidak sholat. Ya jadi orang yang tidak sholat itu eh, yang tidak sholat oleh Ali Hasan ini termasuk tidak dikafirkan. Padahal hadirin sekalian, ini buku ditulis oleh muridnya Syekh bin Baz. Ya, ditulis oleh Dr. Ali bin Abdul Aziz As-Sibel. Diberi pengantar oleh Syekh bin Baz. Kemudian diberi pengantar oleh Abdullah bin Akil, diberi pengantar oleh Syekh Saleh Fauzan, diberi pengantar oleh Syekh Abdullah bin Mani, diberi pengantar oleh Syekh Abdullah Al-Gunaiman. Di sini disebutkan bahwasanya salat itu ya, salat itu adalah termasuk aslul iman. Orang yang tidak salat berarti dia dia kafir. Walaupun ini termasuk nanti dalam permasalahan prinsip yang dilakukan oleh Ali Hasan bahwasanya orang yang meninggalkan amalan-amalan Islam itu itu tidak sampai kafir. Ya termasuk orang yang tidak meninggalkan orang yang tidak salat, tidak salat selamanya, tapi hatinya meyakini salat itu wajib, menurut kelompok ini tidak kafir. Ya karena e, kekufuran bagi menurut orang ini cukup dengan apa? Al-juhud wa takzib. Nanti bisa dilihat nanti dalam buku ini. Ya sanggahan berkaitan dengan kekafiran yang ada. Menurut kelompok yang menyimpang ini, kekafiran hanya karena faktor juhud. Dan juhud itu kan menolak, pembangkangan. Sumbernya hanya hati. Adapun salat yang merupakan amal, berhukum dengan hukum Allah yang merupakan amal, ini katakan tidak kafir. Ya. Baik hadirin sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya saya ingin membacakan ya saya ingin me me menjelaskan tentang sejarah atau perkembangan ya kelompok-kelompok ini dengan menyebarkan buku-bukunya. Kita lihat. Ya jadi sekali lagi buku ini yang ditulis oleh Abu Muhammad ini sudah 16 tahun. Ya berarti tahun 1996 buku ini sudah terbit. Ali Hasan nulis buku tentang fitnah atau takfir juga sama pada tahun 1996. Dan saya masih ingat tahun 1997 ya tahun 1997 buku fitnah atau takfir yang ditulis oleh Ali Hasan itu saya hadir ya dibedah oleh ulama Mesir dan Saruti menghadiri majelis beliau yaitu Syekh Muhammad kan Ya, yaitu uh, Syekh Muhammad Abdul Maksud Afifi. Ya, Dr. Muhammad Abdul Maksud Afifi ini pada tahun 1997 dan saya ketika itu sudah di Mesir, buku itu buku Fitnah Takfir itu sudah dibedah. Ya nanti bisa dilihat, saya yakin ada di internet juga dan saya punya kasetnya. Namanya silsilah tashihil mafahim. Pelurusan pemahaman. Ini ada sekitar 34 kaset khusus membantah bukunya Ali Hasan. Jadi sebelum atau barangkali dalam, dalam waktu yang bersamaan juga telah terbit hanya bukan dalam bentuk buku ya tetapi dalam bentuk ceramah yang di, yang dilakukan oleh uh, Syekh Eh, Muhammad Abdul Maksud Afisi dan saya termasuk yang rutin yang menghadiri eh, majelis beliau dalam menyingkap tentang hakikat irja ya dalam menyingkap hakikat eh, kelompok murjah yang ada. Baik hadis kalian, saya ingin bacakan ini sebenarnya diambil dari situs said.net. Ini kalau ada ini tadi saya minta untuk disiapkan infokus karena saya melihat yang Arab aslinya. Ya ini tapi karena tidak mungkin ditampilkan. Kita melihat bagaimana kelompok murjiah ini sangat getol menerbitkan buku-buku. Ya, tapi ini ada satu catatan unik. Mungkin bagi mahasiswa Islam yang hadir, berapa waktu yang lalu kita didatangi oleh seorang pakar akidah yaitu Syekh Fakhruddin. Ya, tinggal dengan kita di Syekh Fakhruddin itu, beliau menceritakan yang menceritakan ke saya kalau Ali Hasan ini pernah berkunjung ke Sudan. Ya, berkunjung ke Sudan. Kemudian ketika di Sudan itu didebat. Didebat dan mati kutu. Dan dia mengatakan sejak dia datang ke Sudan dan sejak dia didebat sampai sekarang yang namanya Ali Hasan tidak pernah muncul lagi ke Sudan dan pengikutnya mengkerut. Kecil jumlahnya. Dan saya pasti mengatakan harusnya yang dilakukan di Sudan itu lakukan di Indonesia. Ini kan masalahnya terbalik. Orang-orang kelompok yang punya paham seperti ini menerbitkan majalah luar biasa. Ya, menerbitkan buku-buku luar biasa. Tetapi yang membantah tentang buku itu tidak ada. Berbeda dengan di Sudan. Ya, ini maka majelis seperti ini harus diperbesar seharusnya. Ya sehingga umat itu tahu, oh ternyata dia itu keliru, ternyata ini tidak benar dan dan seterusnya. Ini yang dilakukan di Sudan sejak itu tidak pernah datang lagi yang namanya Syekh Ali Hasan. Ya. Baik hadis sekalian, maka di sini pada tahun 14 14 Hijriah ini pertama kali musibah muncul adalah buku yang ditulis oleh muridnya yang bernama Murad Sukri. Ya Murad Sukri itu murid daripada Syekh Ali Hasan, dia tinggal di Yordan dan diberi pengantar buku itu serta dibiayai untuk diterbitkan oleh Ali Hasan. Sekali lagi bagi yang tidak tahu siapa Ali Hasan itu, Radio Roja sering mengundang berbicara di Istiqlal ya, saling Hilali, kemudian Musa Alun Nasr, kemudian Hasan Masur, Salman, ya kemudian uh, ya ini trio lah, atau empat ya, empat orang ini itu sering datang ke Indonesia. Sekarang sudah berapa tahun tidak pernah diundang? Sudah berapa? Empat tahun. Nanti kita lihat kenapa tidak pernah diundang. Dan ini kita punya bukti dan sebenarnya saya ingin menampilkan. Ini resmi dari situsnya Syekh Ali Hasan. Ya kenapa? Ini kalau dibalik mungkin bisa terlihat. Ya, jadi ada namanya situs e, Kulas Salafin. Ya, Kulas Salafin ini langsung dibimbing oleh Syekh Ali Hasan. Nah ini kenapa tidak pernah lagi diundang di Indonesia? Ya, mungkin di antara kita ada yang sudah tahu. Karena Syekh-Syekh ini sekarang sedang perang antar mereka sendiri. Ya, ini luar biasa. Nanti kita lihatkan ini. Kalau perlu ditampilkan. Tapi nggak ada info Hmm, jadi kalau syekh-syekhnya ini pada berperang, berseteru, ini murid-murid di Indonesia bagaimana? Ya makin bingung nantinya itu kok syekh saya kok jadi tempur sendiri. Ya, ini nggak diekspos, nggak diekspos. Paling-paling mereka hanya mengatakan sudahlah itu kan urusan orang tua, itu kan urusan ulama kita, udah kita nggak usah ikut-ikutan. Yang terdengar begitu. Ya baik hadirin sekalian, nanti kalau perlu eh, saya sudah apa ada eh, situsnya ya di sini yaitu Muntadayat Kulli Salafin. Ya, bi israf Fadilatul Syekh Ali bin Hasan bin Ali Al-Halabi al Asari. Nah, maka fitnah pertama ini tulis oleh muridnya. murid Syukri dibiayai langsung oleh beliau, diterbitkan juga oleh beliau, diberikan pengantar oleh beliau. Ya, kemudian yang berikutnya hadirin sekalian, pada tahun 1415 ini muncul ya sanggahan pada buku tadi ya dari eh, ahli sunnah juga ya membantah paham itu bahwasanya paham itu ada ada paham murjiahnya. Ya kemudian pada tahun 1417 maka muncul buku ini ya buku sahnya Ali Hasan yaitu fitnah Takfir. Kemudian dibantah oleh Syekh Abu Basir dalam waktu yang sama. Ya ini beliau termasuk yang luar biasa produktif. Ya beliau produktif dan persis dalam waktu yang sama ketika Ali Hasan menerbitkan buku fitnah itu takfir dan dibagikan kepada para polisi, para ya penguasa ya dengan cuma-cuma ya dan luar biasa dengan hard cover, lux gitu. Ya salah ya, ada apa dibiayai. Ya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang dipenjara agar berubah pemikiran dan seterusnya. Nah, maka hadirin sekalian, ini pada tahun 1417 Hijriahnya pun sama. Abu Basir membantah. Nanti bisa dilihat ini tahun 1417. Ya, ini persis dalam waktu yang bersamaan belum membantah. Dan yang berikutnya hadirin sekalian, pada tahun eh, uh, 1417 dalam waktu yang sama, Ali Hasan menerbitkan buku yang kedua, Soihatun Nadir. Ya, buku ini dipuji oleh Syekh Muhammad Syakroh. Nah, Muhammad termasuk yang memuji dulu sebelum beliau bertobat. Kemudian beliau bertobat, akhirnya menjadi musuh. Kemudian dipuji juga oleh Syekh Robi Al-Madakhali. Ya ini sudah lama. Syekh Robi Al-Madakhali dan Syekh Ali Hasan apa? Ber, bertempur juga. Ya, ini jadi musuh. Kemudian dipuji oleh Ahmad Bazamul. Syekh Ahmad Bazamul ini termasuk yang saya menampilkan sini ada buku beliau. Ya, buku beliau menjelaskan tentang penyimpangan dan kesesatan Syekh Ali Hasan. Ini bayangkan, dulunya saling memuji, saling membanggakan. Sekarang apa? Mereka berperang. Kemudian juga dipuji oleh Syekh Salim Hilali. Ya, saya Salim Hilali termasuk memuji bukunya Syekh Ali Hasan. Tetapi hadis sekalian apa yang terjadi ya sekitar ya eh, empat atau tiga tahun yang lalu saya Ali Hasan dengan saya Salim Hilali sekarang ini sedang berseteru. Ya, sedang tempur. Ini kalau saya bacakan, ini dalam situs resmi ya, situs resmi eh, Syekh Ali Hasan. Ini ada judul yang luar biasa. Menarik judulnya. Nih. At-Tahzir bil Wujub min salim al-hilali al-la'ub hatta yatub au yazub. Wajib memperingati ya orang-orang dari bahayanya salim hilali yang suka main-main hingga dia mau bertobat atau kalau tidak dia meleleh. Coba perhatikan ini bahasanya luar biasa. Ya ini tidak nyangka gitu. Ya dulu di majelis ini pernah saya sampaikan, orang yang biasa memblacklist pasti kalau tidak ada yang di blacklist pasti apa? bagaikan api membakar kayu. Ketika kayunya itu sudah tidak ada, maka antar api saling saling membakar. Ini juga demikian. Ya coba dilihat. Kenapa dikatakan saling Hilal itu harus dia bertobat kalau tidak bertobat dia akan meleleh? Ini mengambil hadis tentang Dajjal. Dasarnya hadis Dajjal. Ketika Dajjal itu melihat Nabi Isa, yang terjadi apa? Meleleh. Maka dikatakan bahwasanya Salim Hilal itu menurut kelompoknya Syekh Ali Hasan fama'alud dajjalil asgor Salim Al Hilali. Ini luar biasa. Ya ini dajalnya junior sekarang itu itu Syekh Salim Hilali. Buku-bukunya terbitkan oleh pustaka iya di Jakarta. Sudah tidak asing lagi banyak karya beliau. Diterbitkan di Indonesia. Tapi oleh Syekh Ali Hasan dan Syekh dikatakan ini dajal junior. Nah, ini kan luar biasa. Ilam yatub wa yuslih wa yurji amwal allati sarqaha. Kalau saja Salim Hilali tidak bertobat, tidak memperbaiki diri dan tidak tidak mengembalikan harta yang dikorupsinya. Ya jadi oh, luar biasa ini. Syekh Salim Hilali itu tuduhannya luar biasa. Ya beliau termasuk koruptor dan yang dikorupsi luar biasa. 90 ribu dinar itu dikorupsi. Ini penjelasannya ada di sini. Ya penjelasannya ada. Sudah kita lihat. Ini penjelasan resmi dari situs Syekh Ali Hasan. Menjelaskan tentang kondisi Syekh Salim Hilali. Yang pertama, Zahar kulli ainain sadiqatil hilali al-ilmiyah min kutub wa bahas ahli ilmi kudama wal muasirin. Salim Hilali dikenal dengan sosok plagiat. Jadi buku-bukunya itu di sini jelas dijelaskan karya-karya dia itu itu bukan karya dia. Dia punya pegawai, misalnya saya punya tim berapa orang, coba Anda tulis tema ini ini ini, tapi ketika diterbitkan pakai nama pakai nama dia. Itu karya pribadi atau karya orang lain sebenarnya? Karya orang lain. Ya, dia melakukan plagiat. Ya, kemudian hari sekalian, yang lainnya dia mengatakan buku-bukunya tadi itu diterbitkan bukan oleh hanya satu penerbit saja. Ya misalnya diterbitkan kepada penerbit e, A, nanti juga diterbitkan oleh penerbit yang lainnya. Jadi biar dapat untung banyak. Yang kedua, ini ada kaitan dengan orang Indonesia ini. Barangkali di antara antum yang pernah infak untuk orang Yordan. Ikhtilasul amwalil waridah ila markazil imamil albani ay berhisabil khas bibayinat awdah minas samsi firbiantin nahar wamal arqam ad-dakhmah al-mahulah min muhsinina min Indonesia wa jam'iyah ihya turas al-kuwaitiyah wa ghairihim. So kita lihat selain plagiat, menerbitkan karyanya bukan di satu penerbit, yang berikutnya adalah korupsi. Jadi di Yordan itu kan ada Albani Center, ya, ada Albani Center, dipimpin oleh tiga orang, eh, maaf oleh empat tokoh, Syekh Salim Hilali, Syekh Ali Hasan, Dr. Musa Alun Nasr, kemudian Syekh Hasan Masur Salman, empat orang ini, ya, empat orang ini. Nah yang dituduh korupsi di antara empat adalah satu, yaitu Syekh Salim Hilali. Korupsinya, ya yaitu di antaranya adalah beliau me mengkorup dana yang ditransfer dari orang Indonesia. Saya tidak usah menyebutkan namanya di Indonesia ini ada donatur yang kaya raya dan yang punya jasa besar berdirilah Albani Center. Itu karena orang Indonesia. Biasanya kan orang Indonesia minta ke orang Arab. Ini sebaliknya enggak. Ya saya tidak usah menyebutkan namanya, dia orang kaya. Ya, dia orang kaya raya dan termasuk melalui e, jasa beliau berdirilah Albani Center. Kemudian juga yang dikorup dana dari Jamiah Ihya Turas. Dulunya sesalim hilal yang lihat dan seterusnya itu anti dengan Ihya Turas. Ya tapi karena Ihya Turas itu banyak duitnya, ya didekati juga. Ya, diambil juga hati-hati dengan Turasi dan seterusnya. Ini jumlahnya, nanti ini ada pers, ada Eh, apa resmi ya pernyataan resmi tentang dana yang diambil. Ini resmi dari ihat Turasnya. Ya, yaitu berjumlah 90 ribu dinar. nggak tahu satu dinar itu berapa ini. Ya cukup lumayan. Kemudian yang berikutnya eh, hadirin sekalian, ya ini beliau mempunyai 791 hektar tanah. Coba dari mana itu duitnya? Ini ini sampai begitu, larinya ke situ. Da atas nama ini ada nih perinciannya. Ya, saya lihat yang ini. Ini data resmi dari ini harusnya KPK yang turun ini. Ya. <laughs> Ini bagi yang di belakang saya bisa melihat. Ini data, ini kopi ya resmi ya, ada apa? E, kwitansi kita atau, atau apa nah, istilahnya data. Ini nggak tahu data dari perpajakan atau dari mana ini. Biasanya gimana kalau pertanahan itu? Ya ini jelas ini. Ya atas nama dia, atas nama istrinya, atas nama anaknya, ada semua. Totalnya ya seribu hektar kurang lah. Ya ini dimiliki, oleh seorang syekh. Ini kan mungkin kayak Muhammad ibnu Mubarak ya, eh, Abdullah ibnu Mubarak, seorang mujahid kayak kayak raya. Tapi ini Allah alam demikian. Ini juga perlu klarifikasi. Yang jelas, kemudian Syekh Salim Hilali pun tidak tinggal diam. Ya, ketika beliau dituduh seperti itu pun beliau balik balik menuduh, balik menyerang, ya justru yang menyimpang dan orang yang pertama kali merubah manhaj salafi dari konsepnya Syekh Albani adalah ya, Syekh Ali Hasan ya sehingga Ali Hasan ini dituduh oleh kelompok yang lainnya dengan uh, Ali Hasan Al Ikhwani ya justru masuk ke dalam kelompok uh, kelompok Ikhwani ya bukan salafi lagi karena saya dengar sendiri saya lihat uh, karena tadi ya ini sudah 16 tahun yang lalu bisa jadi saya melihatnya ada perubahan. Saya melihat ketika <clears throat> Syekh Ali Hasan ini juga sebagai bab apa ya kita perlu menilai secara objektif. Syekh Ali Hasan ini ketika ditanya tentang Syekh Mustafa Al Adawi, ya Syekh Mustafa Al Adawi itu adalah orang yang paling berani mengkritik Syekh Albani dalam masalah hadis karena beliau seorang ulama hadis. Nah Syekh Mustafa Al Adawi ini mengkritik eh, Syekh Albani Kemudian Syekh Mustafa Al-Adawi termasuk yang mengeluarkan fatwa bahwasanya Syekh Usama bin Laden ketika meninggal itu tidak usah disalatkan karena orang yang gugur yang syahid tidak usah tidak usah disalatkan. Ini tapi oleh Syekh Ali Hasan ketika ditanya ma yuka bagaimana pendapat Anda tentang dua orang Syekh Mustafa Al-Adawi murid Syekh Mukbil dan ini ulama besar. Kemudian yang kedua adalah Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini murid Syekh Al-Albani. Abu Isa al-Huwaini ini dituduh oleh kelompok Salafi dalam arti tanda kutip atau mungkin menurut istilah Ustadz Faisal, ya Faisal orang Ban kan ada di sini. betul. tahu. Ya dengan istilah Salafi Majum, Ya dengan istilah walaupun nulisnya Majum gitu. Yang betul Majum ya. Ini <clears throat> Syekh Abu Isa Al-Huwaini itu ini ulama hadis abad sekarang. Ya, beliau termasuk yang e, dituduh takfiri. atau takfiri ya? Orang yang mudah apa? E, mengkafirkan. Karena beliau termasuk memuji salah seorang pendiri Jamaah Tanzimul Jihad dan pendiri Jamaah Islamiyah di Mesir yang bernama Syekh Abdullah As-Samawi. Syekh Abdullah As-Samawi ini meninggal pada tahun 1998. Ya, dan saya sempat ketemu dengan beliau dan minta kartu namanya Kemudian juga pernah kontak dengan beliau ketika di Mesir. Beliau wafat dan memuji, ya memuji Syekh Abdullah Samawi tadi. Jadi seperti e, Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz itu e, dibinanya oleh beliau. Ya Najih Ibrahim Mesirnya itu dibina oleh Syekh Abdullah Samawi. e, beliau termasuk yang tidak pernah berbicara bahasa Arab kecuali dengan pusha Ya kecuali pusat tidak pernah. Dan ini demikian. Syekh Abu memuji. Beliau seorang yang hafal Quran. Beliau seorang yang akhlaknya baik. Nah ternyata saya Ali Hasan ketika ditanya tentang Abu Ishaq. Yang dulunya negatif kepada Abu Ishaq berubah. 2011 sudah berubah. Ya memuji. Begitu juga dengan kepada Mustafa Al-Adawi. Ini berubah. Sehingga Allah alam. Manusia itu kan tidak selamanya apa. E, ya apa. Dia apa stagnan begitu. Tapi dia akan dinamis. Ya sehingga wajar jika sebagian kelompok mengatakan Ali Hasan sekarang sudah ikhwani. Ya sudah, sudah apa? Ikhwani. Padahal tidak sadar orang yang menuduh si fulan itu ikhwani ternyata dia juga ikhwani. Coba kita buktikan. Syekh Albani. Saya buka ya dan saya pu uh, punya artikelnya dalam silsilah sahihahnya. Syekh Albani termasuk yang menyatakan akim daulat al Islam fi qulubikum takum ala ardikum. Dirikanlah negara Islam itu di hati kamu, pasti akan tegak di muka bumi Islam itu. Dirikanlah Islam itu, negara Islam itu di hati kamu, pasti akan tegak di bumi kamu. Coba, Syahalbani mengatakan itu, dan demikian dalam majalah-majalah e, kelompok salah dan arti kutip tadi, senantiasa dikutip perkataan itu. Ternyata per, orang yang pertama Menggagas ide itu siapa? Yang terkenal saudara yang benar adalah Ma'mun al-Hudaybi. Ya, Ma'mun al-Hudaybi jelas pendiri termasuk pentolan dari Ikhwan Muslim. Maka secara tidak langsung ya Syekh bani dan murid-muridnya itu adalah apa? Ya ikhwan ikhwanul manhaj. Ya ikhwani juga. Jadi orang yang menuduh si pulang itu ikhwani, ikhwani ternyata dia tidak sadar. Dia juga adalah Ikhwan. Ya belum lagi nanti kritikan berkaitan dengan kalimat tadi. Baik hadirin sekalian. Ya ini e, buku Ya Ali Hasan. Kemudian buku tadi dikeluarkan fatwa oleh ulama Saudi. Ya, ulama Saudi mengeluarkan fatwa bahwasanya buku Ali Hasan itu saya bacakan. ya, di sini sebutkan, Ini ditandatangani oleh e, Komisi Fatwa Arab Saudi Eh, Syekh Abdul Aziz, Abdullah bin Muhammad Al-Syaikh, eh, Syekh Al-Godayan, kemudian Bakar Abu Zaid, kemudian Syekh Saleh Fauzan. Secara ringkas saja. Setelah diteliti buku-buku Ali Hasan tadi, maka dinyatakan satu. Bannahu mu'allifuhu ala madhabil murjiatil bid'il batil. Bahwasanya penulis buku ini menjadikan dasar pemikirannya itu, akidahnya itu adalah apa? Akidah murjiah yang bid'ah dan batil ya, yang bid'ah dan dan batil. Jadi tidak usah sungkan-sungkan kalau kita mengatakan kelompok ini berada di atas madhab murjiah. Ya. Maka dirinci nanti oleh Syekh Al-Maqdisi apa saja penyimpangannya. Kemudian menyimpangkan perkataan Ibnu Katsir dan seterusnya. Nanti bisa dilihat ya karena waktu barangkali nanti Ustaz Danang juga tidak kebagian. Khawatir nanti malah sama saya. Terus juga buku yang lainnya ya terbit e, <clears throat> banyak buku-buku berkaitan dengan gelombang irja ya kemudian tahun 1419 Komisi Fatwa Arab Saudi mengeluarkan fatwanya kemudian pada tahun 19 eh, 1419 Syekh Bakar Abu Zaid ya Syekh Bakar Abu Zaid juga mengeluarkan bukunya Darul fitnah Ahli Sunnah buku ini Darul fitnah Ahli Sunnah ini berbicara tentang khawarij dan murjiah kontemporer, tapi lebih dominan murjiah. Ketika saya ketemu dengan wakil dekan Fakultas uh, Usuluddin Jamiatul Imam di Riyadh, ini ketika berkunjung ke lembaga kita pada tanggal 12 hari Kamis tanggal 12 bulan Juli. Sekarang bulan apa? Bulan Juli. Tidak jauh. Kamis tanggal 12 Juli Ya, ketika saya berbicara tentang beliau, kemudian saya sampaikan di antara karya saya Bakar Abu Zaid, bukunya adalah Darul Fitnah Ahli Sunnah. Maka Profesor Dr. Sulaiman al Gusel namanya, beliau mengatakan buku itu berbicara tentang kelompok murjiah. Jadi betul. Ya. Jadi apa yang ditulis oleh eh, Said Net ini betul berbicara tentang murjiah. Kemudian juga demikian pada tahun 1420 ini sebelum terakhir 1420 Hijriah muncul buku ya Atawasut fil Pisau dan seterusnya ini juga sudah terjemahkan ditulis oleh muridnya Syekh bin Kemudian juga muncul buku ini banyak sekali ya di antaranya adalah yang ditulis oleh ketua program akidah di Universitas Madinah yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Aziz Al Jarbu. Abdul Aziz Al Jarbu ini ini ketua jurusan akidah di Universitas Madinah, buku tadi, buku yang beliau tulis adalah Mazalal Irja Yaftiku bil Ummah. Kelompok murjiah sekarang itu masih membunuh umat. Ini dikhususkan bantahan kepada siapa? Ali Hasan. Ya, Profesor Al-Jarbu ini luar biasa. Ya, jadi pada bulan eh, tahun demikian, kemudian juga tahun 1426 ada tesis 1426 itu ada tesis yaitu Baro atau ahli hadis was sunnah min bid'atil murji'ah ya perlepasan uh, ulama hadis dari paham murji'ah dan pada tahun sekarang ya pada tahun 2012 ini tahadus bin iman saja uh, konsep pendidikan iman dan aplikasinya menurut Sebak Rabu Zaid. Ini tesis saya dan memotret tentang kelompok murjiah. Ya ini eh, tesis saya di apa ini Universitas Ibnu Khaldun ya dibimbing oleh rektor Ibnu Khaldun kemudian juga pembimbing yang kedua yaitu Dr. Seri Ilyas S1 sampai S3-nya dari Madinah juga ya dan diuji ini sudah lulus ceritanya ya dan diuji oleh Profesor uh, eh, Dr. Didin Saifuddin profesor atau guru besar di apa peradaban ya dan sejarah Islam. Termasuk penguji berikutnya adalah Pak Adian. Ya, Adian ini Dan yang menarik dari Pak Adian ini beliau mengatakan MT harus menerbitkan buku ini. Itu nasihat beliau. Ya terbitkan buku ini tapi ganti judul. Jadi artinya kalau kalau tesis itu kan eh, ilmiah, tapi kalau buku ya agak diadaptasikan. Baik eh, hadirin sekalian, saya tidak tahu apakah masih ada waktu atau tidak. Masih ada waktu enggak? Ada lagi. Baik, uh, <clears throat> ini tapi tidak boleh di ini ya. Itu masih hak milik sana. uh, <laughs> baik hadis kalian, uh, eh, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentunya uh, apa yang tadi papa, saya paparkan ini hanya sekilas ya barangkali dengan potret e, pasang surutnya atau gelombang dari paham murjiah. Dan tadi sudah kita paparkan bahwasanya para ulama mereka sendiri sudah banyak yang bertaubat. Ya, ini tinggal kita mengajak kepada orang-orang seperti Pak Fadil tadi itu. Ya, untuk e, pemikirannya dirubah. Ya, pemikirannya dirubah, akidahnya dirubah. Jadi benar-benar nyalapnya itu benar. Ya, saya terus terang saja meneliti kelompok-kelompok ini itu sudah termasuk cukup lama. Ya, dulu di Indonesia ini kan terjadi dakwah salafiyah ini dulu satu. Kemudian terjadi dua kubu, kubunya Ustaz Ja'far Umar Talib ya kemudian dengan kubunya Ustaz eh, Hakim, kemudian dengan Ustaz Yazid terpisah. Kemudian Ustaz Ja'far Umar Talib pun kemudian pecah lagi. Ya, Ja'far Umar Talib kemudian di kubu yang berikutnya ada kelompoknya Ustaz Umar Sewet. Kemudian juga ternyata di dunia pun begitu. Yaitu kelompoknya Al-Hajuri. Ini kelompok Yamani ini Kelompok Yamani itu dulunya satu. Ya, dulunya satu. Kiblatnya kepada Robi kiblatnya kepada Ubaid Al-Jabiri, kemudian kiblatnya kepada Yahya Al-Hajuri. Sekarang hadir sekalian, ya sekarang, ini udah sekian beberapa tahun yang lalu, Yahya Al-Hajuri dengan Ubaid Al-Jabiri itu pun pecah sekarang. Ini kelompok Yamani sendiri sudah pecah. Dan kelompok Yordan yang tadi saya sebutkan dan kelompok Yordan juga juga pecah. Ya maka tadi hati-hati ya kalau orang itu dalam apa suka memblacklist ya saudara-saudara sesama dai ternyata antar mereka akhirnya apa Allah memporak-porandakan. Ya jadi ini khususnya bagi uh, ya ikhwan uh, eh, salafin ya, atau yang lainnya mungkin bagi yang mencari kebenaran ini harus dibuka. Ya, ini harus dibuka. Kenapa kok ulama-ulama saya sendiri kok jadi pecah belah begitu? Dan masalahnya bukan masalah yang artinya tidak terlalu prinsip. Ini masalah juga masalah yang ya kok ini ulamanya korupsi, ini kok banyak tanah begitu dan seterusnya. Kan masalah seperti itu. Ya jadi mungkin kita mengambil pelajaran seperti tobatnya tokoh Syiah yang sekarang masih hidup. Ya, tokoh Syiah sekarang masih hidup namanya Al Imam uh, eh, Waliullah maaf eh, ayatullah bukan itu al imam ayatullah Hussein al Muayyad beliau asli dari Irak belajar di Kum dan sudah sampai derajat mujtahid bahkan para ulama mengatakan kedudukannya lebih tinggi dari Khomeini sekarang dia tobat ya sekarang dia tobat yang tadinya menjadi marja Syi'i sekarang sudah berubah ya dia keluar dari Syiah setelah mempelajari buku ahli sunnah Ya ada Profesor Dr. Nasir Kifari nulis buku tentang usul madhab syiah Isna Asyariah. Diperintahkan oleh pihak kum untuk coba kamu teliti buku itu dan kamu bantah. Diteliti, dikaji, dikaji ternyata apa? Keluar dari syiah. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya yang kita sayangkan, veteran Afghanistan. Ya, veteran Afghanistan dulu dia di Afghanistan dia pejuang, ngaji dengan Syekh Ali Hasan, ngaji, neteskan air mata, tobat Ya, sampai sekarang dia tobat. Ini mudah-mudahan yang kita sampaikan juga nyampe nanti ke beliau. Ya, ini justru dia hanya bertobat, ya ternyata sehnya begitu. Ya, wallah alam sawab, e, barangkali e, demikian yang dapat saya sampaikan. E, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik Ikhwan, demikian tadi pemaparan yang disampaikan oleh Ustadz Anung Alhamad cukup panjang juga mudah-mudahan bisa kita pahami. Baik, karena masih banyak nih jamaah di luar yang gak kebagian tempat duduk, kami persilahkan Ikhwan yang berada di samping kiri saya untuk bisa ke depan. Yang sebelah kanan bisa geser ke kiri saya. Jadi silakan yang di depan, yang di tangga bisa masuk ke dalam. Masih muat insya Allah. Untuk ahwat atau untuk umahat ibu-ibu yang mau ngaji silahkan tapi yang mau ngobrol pulang aja jadi jangan di masjid kasihan saudara-saudara yang lain yang ingin mau ngaji terganggu jadi yang nggak mau ngaji yang ngobrol silahkan pulang yang mau ngaji silahkan jadi jangan gaduh di bawah paham ibu-ibu ya baik Silakan Ustaz, dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bi ni'matillah wa la haula wala quwata illa Alhamdulillah wa binikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah. Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baiklah eh, para jemaah sekalian yang sama-sama kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi sama-sama sudah kita dengar bagaimana paparan tentang buku ini dan juga tokohnya penulisnya sebagaimana yang disampaikan oleh moderator di sini di mana panitia juga berusaha untuk menghadirkan pembicara dari sisi pihak yang sedang dibicarakan yaitu kelompok salafiyun maka sebagaimana pengalaman kami juga begitu mereka memang tidak pernah mau diajak untuk berdiskusi duduk bersama tetapi di belakang kita mereka menghujat kita. Lewat radionya, lewat majalahnya, internetnya, kemudian menghujat dan menjelek-jelekan ya orang-orang yang coba mengkritisi mereka, tetapi tidak pernah mau diajak e, bersama-sama untuk kita tolabul ilmi. Bahkan pernah ada satu pengalaman panitianya cuma memberikan sebuah buku kepada Ana tanpa bicara apa-apa. Ini buku buat Ustadz Begitu saja. Besoknya ada bedah buku dan panitianya bilang, Ana nggak mau hadir katanya. Padahal dia sendiri nggak pernah bilang apa-apa. Jadi di situ dia katakan, dia ada buku membahas tentang terorisme, dan katanya Ana diundang untuk hadir, dan bilang anak nggak mau hadir. Padahal panitianya cuma datang ngasih buku ini buku buat ustadz buat dibaca. Jadi seperti itu memang tingkah lakunya. Ya tingkah lakunya tidak pernah mau jujur, tidak pernah mau terbuka, bahkan cenderung bersifat culas. ya selalu berani berbicara di belakang. Padahal kalau mendengarkan uraian dari Ustaz Anung tadi, maka mudah-mudahan mereka bisa terbuka hatinya. Nah, sebagaimana tadi yang dijelaskan atau telah disampaikan bahwa buku ini ya sudah ditulis bahkan semenjak 16 tahun yang lalu, ya. Dan pada tahun 1421 Hijriah tadi sudah dibacakan oleh Satanum maka keluarlah fatwa dari Laksnada Imah tadi tentang buku ini. Ya kurang lebih 12 tahun yang lalu tahun 2000 Masehi bagaimana mengkritisi tadi. Mengkritisi buku ini yang dikatakan bahwa isinya mengandung faham yang sesat. Ya, faham murjiah, faham e, mazhab murjiah yang bid'ah lagi batil. Dan juga tadi dikatakan ada bagaimana ketidakjujuran mereka di dalam mengutip perkataan-perkataan baik uh, Ibnu Taimiyah maupun kemudian perkot, uh, bagaimana mereka tidak jujur mengutip perkataan saya Muhammad bin Ibrahim ya uh, di dalam buku-bukunya tersebut. Jadi buku ini sebenarnya sudah uh, tidak lagi diakui, ya, tidak lagi diakui di kalangan para ulama salaf. Sementara penulisnya sendiri Ali Hasan Al-Halabi ini dikenal oleh para ulama mujahid. Jangankan oleh uh, yang hari ini masih mengakui bermanhat salaf. Oleh para ulama mujahid sendiri Ali Hasan Al-Halabi Al Al ini dikenal dengan sebutan tulul lisan. Orang yang lisannya sangat panjang, suka mencaci maki, suka uh, menghardik ya para ulama mujahid dengan cacian-cacian yang sangat menyakitkan. Bahkan tadi kita dengar di antara mereka sendiri juga saling mencaci maki. Itu bagian dari karakter mereka sepertinya seperti itu. E, di ternyata di kalangan ulama mereka sendiri juga sudah tidak diterima ariasan Al Halabi ini dan apalagi terlebih-lebih di tengah ulama mujahid. Maka banyak sekali tulisannya contoh tadi yang disebut oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Aziz dalam kitabnya beliau mengatakan Beliau ini dikenal dengan istilah tululisan orang yang panjang ya lisannya suka mencaci dan mencerca saudaranya sendiri, tapi tidak pernah bagaimana e, menunjukkan sikap yang tegas kepada orang-orang kafir yang memerangi, yang membunuh dan membantai kaum muslimin di berbagai macam belahan lainnya. Nah, e, hal ini ya e, para jamaah sekalian, kita mensikapinya dengan munculnya buku yang kita bahas hari ini adalah sebenarnya semakin mempertegas ya semakin mempertegas dan semakin memperjelas jati diri mereka yang mereka ini tidak jujur ya tidak jujur di dalam mengutip dalil-dalil yang seolah-olah dikemas dengan nuansa ilmiah maka memang dibutuhkan kecermatan ya kecermatan kita di dalam meneliti setiap perkataan-perkataan dan fatwa-fatwa dari uh, dari mereka alhamdulillah masih banyak ulama-ulama yang dipelihara oleh Allah untuk kemudian membersihkan umat ini dari penipuan-penipuan. Misalnya ada di dalam buku ini pun disebut tentang bagaimana mereka mengglobalkan tentang dosa itu sendiri. Ya, bahwa mereka tidak mengkafirkan seorang muslim karena dosa. Ya, bagaimana bisa itu di, dikatakan ya di dalam halaman 91 itu di, dibahas di sana bagaimana e, mereka kemudian menetapkan keyakinan bahwa mereka mengutip ya mereka mengutip e, perkataan secara serampangan annahum la yukaffiruna ahadan min ahlil qiblati bi dzambin wa la yukhrijuna minal islam bi amalin bahwa tidaklah dihukumi kafir seseorang itu dari ahlul kiblat karena dosa dan kemudian tidak mengeluarkan mereka dari Islam karena amalnya. Kemudian dijelaskan semaunya, ya semau dirinya sendiri dengan menganggap eh, bahwa seseorang melakukan dosa sebesar apapun maka tidak ada pengaruhnya pada iman. Karena iman itu adalah atas dik, tidak ada kaitannya dengan amal perbuatan. Padahal justru di karangan para ulama salaf sendiri dikenal ada yang namanya zambun mukaffirah, Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang selalu sering di, mereka jadikan rujukan pun ya menulis dengan jelas kitab Nawal Kidul Iman, ya Nawal Kidul Sahada, perkara-perkara yang e, menghancurkan iman, yang iman seseorang itu menjadi batal. Bagaimana mungkin kemudian dia mencoba memelintir ya perkara ini dengan mengglobalkan perbuatan dosa itu tidak bisa mengkafirkan orang kecuali karena ada zuhud ya karena ada pengingkaran di dalam hatinya itu. Padahal di akhir buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tentang e, Nawakidus Syahad atau Nawakidul Iman itu beliau mengatakan bahwa semua poin-poin yang menghancurkan iman itu baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja maka itu tidak ada pengaruh. Tetap saja orang itu akan bisa dijatuhi ya e, batalnya iman pada dirinya. Nah, eh, Kemudian ya selain itu misalnya kita lihat juga bagaimana mereka menghukumi di halaman 123 itu mereka menghukumi tentang orang-orang yang menentang para penguasa. Yang menentang penguasa dengan mudah sekali mulut mereka meluncur dari mulutnya tuduhan-tuduhan khawarij. Ya, seenaknya saja kemudian mereka uh, memberikan cap, dia ya, memberikan uh, sebuah sebutan gelar kepada eh, pihak-pihak yang mengkritisi penguasa itu dengan uh, sebutan khawarij. Padahal ciri ya daripada utama khawarij itu kita tahu justru bukan pada penentangannya. Ya, ciri utama khawarij itu justru kita tahu adalah pada karena sebab mereka mengkufuri orang yang melakukan zambun kabair atau zambun maasi. Orang tidak boleh salah sedikitpun dalam pandangan mereka. Ya, bahkan meskipun semata-mata mereka hanya melakukan dosa besar saja, mereka melakukan dosa kecil saja, dosa maksiat, maka khawarij itu akan menghukumi orang-orang seperti ini. Nah, di situ rancunya mereka di dalam menggunakan istilah-istilah. Padahal uh, kita tahu sebagaimana perkataan sahabat Ubadah bin Samit yang e, berbaiat kepada Rasulullah bersama para sahabat yang mengatakan bayakna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i kami berbaiat bermuahadah kepada Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah untuk mau mendengar dan mau taat. Fil usri wal yusr, baik di kala sulit maupun di kala mudah. Fil mansati wal mukrah, baik dalam perkara yang kami senang maupun yang kami benci. Wa ala asaratin alaina, meskipun pemimpin itu nanti akan mendominasi diri kami. Waktu kami dikuasai, harta kami, kami diperintah untuk Eh, memberikan loyalitas yang sebesar-besarnya pada Islam. Wala nunazil amro ahlahu dan kami juga tidak akan mencabut kekuasaan itu dari yang berhak. Begitu kata Ubadah bin Samit di dalam pernyataannya, illa antara kufran bawahan. Kecuali ketika kami nanti akan menyaksikan pada diri pemimpin itu ada melakukan namanya kufron bawahan, kekafiran yang nyata. Apa itu? Ma indakum minallahi fihi burhan yaitu apa-apa yang kalian mendapati keterangan dari Allah Subhanahu wa taala itu termasuk kategori zambun mukafirah. Maka bagaimana bisa kemudian seseorang tetap diakui keimanannya ya sementara dia melakukan perkara-perkara yang termasuk pembatal iman. Termasuk bagaimana mereka mempertuhankan orang alimnya. Kalau tadi Ahifadil mengatakan e, tidak bisa menjabarkan itu tentang al-arbab. Yang justru kenyataannya hari ini adalah mereka sadar atau tidak mempertuhankan orang alimnya itu membabi buta. Ya tanpa kemudian mau e, membuka hatinya, tanpa mau membuka daya kritisnya memperhatikan setiap keterangan-keterangan yang dilontarkan oleh orang alimnya itu sendiri. Kita tahu bagaimana e, para e, ulama-ulama e, di Timur Tengah mereka yang jadi ulama-ulama resmi, penguasa di sana, ya mereka berdiam diri ketika jelas-jelas penguasa Saudi memberikan pangkalan militer kepada tentara kafir Amerika sebagai balas budi ketika Irak melakukan invasi ke Kuwait dan Saudi ketakutan bahwa nanti Irak juga akan menginvasi ke Saudi. Maka mereka memilih minta bantuan kepada negara kafir Amerika. Dan ini sebelumnya pernah dilakukan ketika terjadi pemberontakan oleh Juhaiman pada hari itu. Ketika dia melihat penguasa ini ya melalaikan syariat Allah, memperalat Muhammad bin Abdul Wahab untuk meraih kekuasaan, kemudian mereka memberangus gerakan Muhammad bin Abdul Wahab. Maka kemudian Juhaiman dan pasukannya kemudian melakukan pemberontakan di sana. Dan itu pun mereka lakukan dengan mengundang tentara kafir Prancis untuk kemudian memberangus apa yang dilakukan oleh Johamen. Dan ini diulangi lagi. Diulangi lagi ketika uh, Irak melakukan invasi ke Kuwait. Dan itu semua kemudian dilabeli dengan fatwa-fatwa ulama mereka. Ya, fatwa-fatwa ulama mereka yang mencoba memberikan legitimasi, memberikan pembenaran terhadap apa yang mereka lakukan itu. Yang dari sanalah kemudian mereka menghancurkan ya mujahidin. Mereka mencoba melakukan penyerangan-penyerangan ke basis-basis wilayah kaum muslimin. Jadi apa yang mereka bahas tentang Al-Arbab? Kenyataannya adalah bahwa mereka sendiri justru malah mempertuhankan orang alimnya. Yang di dalam, ya di dalam buku ini, di halaman ke-53 dikatakan bahwa ulama-ulama mereka itu adalah dikatakan kaulun fasl. Kata-katanya itu kata-kata pamungkas. Ya kata-kata yang wajib kemudian diserap ya, sebi, e, begitu rupa untuk diikuti, untuk ditaati karena diibaratkan mereka adalah cahaya yang menerangi dan seterusnya. Yang kenyataannya justru berapa banyak fatwa-fatwa mereka itu ya berselisih. Ya kita tahu bagaimana tadi disebutkan Dr. Safar Hawali ya menulis buku tentang Wa'du Kissinger, bagaimana belitan Amerika di tanah Saudi. Yang buku itu mengupas secara ilmiah apa-apa yang hari ini terjadi ya di di tanah Saudi. Begitu banyak undang-undang yang bertabrakan dengan syariat Islam. Ya, undang-undang tentang bea cukai maupun bagaimana interaksi mereka dengan orang-orang kafir. Ya oleh yang oleh sebab itu kemudian ya eh, Dr. Safar Hawali ini kemudian tidak diakui eksistensinya oleh ya ulama-ulama di sana. Karena sebab apa? Karena sebab mengkritisi penguasa maka apakah mereka kemudian akan menuduh ya Dr. Safar, uh, Safar Hawali ini juga dengan sebutan Hawaris, Ya padahal dia mengkritik sebuah kenyataan yang sangat mendasar bagaimana uh, para penguasa-penguasa Timur Tengah itu kemudian berwala ya memberikan loyalitasnya kepada eh, orang-orang uh, kafir yang hari ini ya memerangi kaum muslimin. Maka disinilah kita uh, perlu berhati-hati sebagaimana para ulama mujahid mengingatkan kita. Ya, para ulama mujahid mengingatkan kita bahwa hendaklah kaum muslimin untuk selalu dekat ya kepada ulama ahlu fugur. Ya kalau Ustadz Abu Bakar Basir bilangnya ya beda antara ulama mujahid sama ulama meja itu beda. Ya daya kritisnya kemudian analisisnya itu sangat jauh sekali. Maka ketika satu saat ada seorang seh diundang ke Indonesia. Ya, dari uh, Jordan Sehini dan bertemu dengan Ustaz Abu Bakar Basir. Ustaz Abu cuma tanya satu sama dia. Antum kenal nggak sama Syekh Al Makdisi? Wah, anak nggak tahu. Wah, berarti antum bukan ulama mujahid. Masa nggak kenal Syekh Al Makdisi sampai begitu. Jadi eh, bagaimana tidak dianggap ya orang yang kemudian menggeluti Islam ini kemudian mereka tidak kenal terhadap ulama-ulama yang eh, aktif di dalam urusan jihad. Karena kita tahu bahwa orang-orang yang berada di medan jihad itu e, mereka lebih terasah dan teruji keimanannya sebagaimana pengakuan daripada Syahid Insya Allah Dr. Abdul Azam. Beliau mengatakan ya beliau adalah e, pengajar dalam bidang akidah tauhid. Tetapi beliau mengatakan baru bisa memahami makna ikhlas itu ketika di medan jihad. Ya pada hari itu bagaimana para mujahid itu betul-betul tidak ada yang dia cari kecuali membela agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali untuk mencari ridha Allah, bukan dalam rangka mencari popularitas. Ya, maka beliau menyebutkan ayat surat ke-29 ayat ke-69 sebagai dasar hukumnya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad di jalan kami itu pasti akan kami bukakan jalan-jalan kami. Maka tidak aneh gara-gara anti dengan jihad, alergi dengan jihad. Yang ada bukan sibuk memerangi musuh-musuh Allah, sibuk berseteru di antara mereka karena urusan duniawi. Sibuk berbagi lahan, berbagi kafling, berbagi jatah urusan duniawinya. Karena jauhnya mereka dengan urusan jihad ini sendiri. Nah, berbeda dengan para ulama mujahid yang justru dunia itu mereka tinggalkan. Yang justru dunia itu mereka tanggalkan demi membela agama Allah yang mulia ini. Maka kita lihat bagaimana mereka bersikap, bagaimana mereka berkata, ya lebih terpelihara lisannya daripada orang-orang yang kerjanya ya mengkritik sesama saudaranya. Maka kalaulah orang-orang seperti ini mau hadir di medan jihad, nanti mereka akan paham bahwa urusan umat ini jauh lebih besar daripada mencaci maki saudaranya sendiri. Yang justru tujuan saudaranya adalah ingin mengkritisi, kemudian ingin menegakkan Islam yang hari ini kita lihat ya diamalkan semaunya oleh para penguasa-penguasa togut itu sendiri. Belum lagi kita lihat kerancuan mereka dalam penggunaan-penggunaan istilah. Jadi ya, bab-bab awal di halaman ke-17 itu yang ketika mereka mengkritisi tentang tauhid hukmiyah, ya. Jadi kadang-kadang e, ada perkara-perkara yang justru malah tidak prinsip kemudian mereka besar-besarkan. Padahal dijelaskan oleh Syekh Al-Maqdisi ada perkara-perkara yang memang sifatnya tauqifi seperti iman, Islam, ya, zakat dan istilah-istilah yang memang ditetapkan dalam kitabullah. Tetapi ada di dalam proses pembelajaran para ulama juga menyebut istilah-istilah untuk memudahkan seseorang yang bukan dalam rangka untuk membuat hukum. Yang seperti itu mereka ya e, kemudian kritisi habis-habisan dengan kemudian e, tidak segan-segan mengumbar kata-kata bid'ah Ya, antum akan dikatakan ini bid'ah, itu bid'ah ketika melakukan hal-hal segala macam. Padahal perkara-perkara yang e, kita lakukan itu adalah perkara yang justru memang sifatnya bukan sifatnya tauqifi, bukan seperti itu. Seperti beberapa hari yang lalu, ya ketika kita mengadakan daurah, ya, hendak mengadakan daurah tentang akidah tauhid. Kemudian ada yang mengkritisi, dari mana itu dalilnya? Mengadakan daurah kok pakai biayanya mahal sekali. Padahal sudah kita jelaskan dia itu bukan perkara yang utama. Yang utama adalah orang punya kesungguhan di dalam mengikuti acara tersebut. Kemudian dia lontarkan kata-kata bid'ah. Mana dalilnya? Padahal sangat mudah sekali dipatahkan kata-kata seperti itu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan persiapan i'dadul imani maupun i'dadul maddi. Dan itu semua tidak terlepas dari perkara itu. Kondisi umat Islam yang hari ini lemah tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana mempersiapkan iman dan mempersiapkan materi untuk bagaimana menegakkan Islam yang hari ini sedang sedang diperangi. Maka e, hal ini terjadi para jamaah sekalian, fitnah tentang murjiah ini. Ya, fitnah tentang murjiah ini adalah merupakan sebuah e, gelombang yang sengaja direkayasa, sengaja memang dibuat sebagai dasar daripada kedengkian Yahudi terhadap Islam itu sendiri. Maka mereka memperalat ya kaum muslimin untuk e, mencari orang-orang yang bisa kemudian menyukseskan program-program mereka. Sebagaimana kita tahu tentang e, Syiah itu sendiri yang juga e, berakar dari bagaimana sentimen Yahudi kepada kaum muslimin. Nah, begitu juga tentang hal ini, tentang yang namanya Murji'ah. Tidak lepas daripada e, skenario dan bagaimana usaha Yahudi untuk mengacak-acak kaum muslimin ya dengan pemahaman yang kemudian memecah belah di antara mereka sendiri yang akhirnya selalu e, membela dan mendukung pihak-pihak yang merusak Islam itu sendiri yang jelas-jelas dikuasai oleh para penguasa togut hari ini. Nah, hari ini kita saksikan bersama-sama para jamaah sekalian di Yaman ya. Di Yaman sendiri yang merupakan juga basisnya Salafi, mereka sendiri akhirnya toh kebingungan. Ketika presidennya Ali Abdullah Saleh yang selalu mereka katakan ulil amri itu, ya kemudian bersikap zolim dan sunang wenang dan kemudian memerangi umat Islam di mana saja, yang akhirnya mereka kebingungan bagaimana harus bersikap. Maka di sanalah kemudian hadir mujahidin untuk membela, untuk e, merampas kekuasaan yang dikuasai oleh penguasa togut di sana untuk dijadikan basis. Kita lihat hadir akap di sana yang kemudian berjuang, berjihad, membela agama Allah yang ujung-ujungnya Salafi ini mau tidak mau. Mereka ikut bergabung bersama barisan mujahidin. Sebagian tetap menjadi pengkhianat. Ya, sebagian tetap menentang, tidak membela dan mendukung. Tapi kemudian sebagian ada yang kemudian sadar. Terbuka hatinya. Bahwa kenapa mereka bisa sampai mengalami kondisi seperti ini. Pemimpin yang mereka katakan sebagai ulil amri. Yang mereka bela, yang selalu mereka dukung. Ternyata justru kemudian bersikap zolim. Memerangi rakyatnya sendiri. Menindas rakyatnya sendiri ketika ya kaum muslimin bermaksud untuk bagaimana meminta agar penguasa itu menerapkan syariah secara maksimal di dalam kehidupan mereka. Jadi di tingkat ya tadi dikatakan di tingkat pimpinannya sendiri mereka sedang berpecah belah. Pun di tingkat bawahnya mereka sedang kebingungan. Di mana-mana ketika terjadi aktivitas jihad, disitulah mereka menjadi orang-orang yang kebingungan. Bagaimana harus bersikap? Karena harus berhadapan dengan penguasanya sendiri. Penguasanya yang selama ini mereka bela, penguasanya yang selama ini mereka dukung dan mereka katakan sebagai ulil amri, yang kemudian tanpa disadari di belakang penguasa itu hadir Amerika yang ingin menyukseskan program demokrasi di berbagai macam wilayah kaum muslimin. Jadi kita lihat apa yang ada di dalam uraian buku ini sebenarnya memang semakin mempertegas selama ini apa yang uh, kita lihat tentang sepak terjang daripada salafi yang tidak cermat. Ya tidak cermat di dalam mengemukakan dalil-dalil. Baik tadi tentang pengglobalan tentang dosa. Yang sebenarnya dalam waktu lain mereka juga akan bahas tentang perkara itu. Ada yang disebut dengan zambun mukafirah tadi, zambun kabair dan maasi. Atau tentang bagaimana menghukumi penguasa yang menyimpangkan kaum muslimin. Ya, selama yang penting mereka masih sholat. Selama kemudian mereka masih melaksanakan sebagian ketaatan-ketaatan. Ini jelas adalah sebuah penipuan. Ya, ini jelas adalah sebuah penipuan. Padahal jelas yang dimaksud ulil amri di dalam Islam itu adalah ya, alladzina yang dikatakan innama waliyukumullahu wa rasuluhu alladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raqiun. Itu mereka yang tunduk kepada syariat. Dan para ulama ya, ahlu salaf ya, salafus saleh yang sejati mengakui bahwa satu saja dari perkara aslul iman tadi, perkara pembatal iman itu kemudian dilanggar meskipun mereka masih melaksanakan sebagian ketaatan ya yang dilakukan oleh mereka, maka tetap saja sebagian ketaatannya itu menjadi tidak bernilai. Sebagaimana sering dikutip ya oleh para ulama uh, salafus, salaful ummah bagaimana kisah Abu Bakar siddiq yang memerangi orang-orang yang menentang, tidak mau membayar pajak. Dan juga kita saksikan bagaimana kemudian diperanginya penguasa ketika mereka berhukum dengan hukum Ilyasik yang sebagian hari itu ketaatan dan nilai-nilai Islam masih muncul di tengah mereka. Itu seolah-olah kisah yang kemudian tidak pernah mau mereka ungkap. Kisah yang tidak pernah mereka kemudian mau sampaikan di tengah masyarakat. Tapi yang mereka uh, coba jabarkan adalah bagaimana kisah yang tidak munasabah, yang tidak nyambung. Bagaimana kisah sabarnya Imam Ahmad bin Hambal ya yang disiksa habis-habisan karena berbeda sikap dengan penguasanya. Dia memberikan contoh, lihat, Imam Ahmad bin Hambal tidak menggerakkan pemberontakan. Padahal dia disiksa habis-habisan oleh penguasanya dengan tetap bersikap sabar. Kisah itu yang hanya diangkat. Sementara kisah-kisah lain yang menunjukkan bagaimana kehidupan kaum muslimin kemudian mengganti penguasanya yang murtad itu tidak mereka ungkap. Padahal apa yang dilakukan oleh Mu'tasim hari itu pun juga sudah dijelaskan oleh para ulama. Kenapa sikap Imam Ahmad seperti itu? Kenapa kemudian tidak melakukan pemberontakan dan mengganti penguasa hari itu dengan penguasa yang lain? Padahal itu pun juga ada penjelasannya. Tapi itulah para jamaah sekalian. Maka sekali lagi saya sekedar eh, memberi penegasan saja karena sudah banyak tadi dibahas oleh Ustadz Anung tadi maka apa yang kita baca pada hari ini, pada dasarnya prinsipnya adalah sekedar penguatan. Bahwa mereka ini seolah-olah ilmiah. Maka jangan terpukau, ya jangan terpukau dengan berbagai macam atribut yang mereka sampaikan. Kita tetap sebagaimana keyakinan kita di dalam kalimat syahadat yang kita ucapkan. Ada rukun an-nafyu dan ada rukun alifbat. Di mana di antara perkara yang wajib ditolak itu adalah al-arbab. Yaitu ketika kita mempertuhankan orang alim orang alim yang kemudian memberikan fatwa-fatwa yang justru bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dan justru daya rusak yang ditimbulkan oleh orang alim ini memang jauh lebih hebat dibanding daya rusak yang ditimbulkan oleh masyarakat biasa sebagaimana kisah tentang Rojal bin Unfuah Rojal bin Unfuah yang diutus untuk menyadarkan penduduk Yamamah karena di sana tinggal Musailamah al-Kadzab agar masyarakat tidak membela dan mendukung Musailamah dan agar menyadarkan Musailamah akan kepalsuannya itu. Yang justru ternyata Rojal bin Unfuah, orang yang diutus, orang pilihan untuk menyadarkan masyarakat, malah berkomplot. Malah berkomplot dengan Musailamah Al-Kadzab. Sehingga terjadi kegoncangan. Terjadi kegoncangan di masyarakat karena orang alim yang melakukan kerusakan. Ya, karena orang alim yang melakukan fitnah. Oleh karena itu, kita wajib uh, cermat dengan membangun sikap yang benar ya di dalam diri kita. Satu, kita tidak boleh kemudian membangun sikap taklid dan yang kedua, tidak boleh kemudian kita membangun sikap a priori. Nah, ini yang mereka tunjukkan oleh kaum salafiyun itu. Apa-apa sudah belum apa-apa sudah menolak a priori. Tidak mau kemudian mendengarkan terlebih dahulu penjelasan-penjelasan dan uraian. Itu yang menyebabkan kita tidak pernah matang akhirnya. Kalau tidak terjebak kepada taklid, kalau tidak terjebak kepada a priori. Ya, taklid menelan mentah-mentah secara membabi buta apa yang disampaikan oleh ya manusia atau belum apa-apa, belum juga dengar, belum juga dia memahami dan memperhatikan, sudah dia tolak, sudah kemudian dia acuhkan. Nah, ini yang menyebabkan umat kita juga gampang eh, dipecah belah. Umat kita kemudian gampang kemudian dirusak. Maka sikap yang benar adalah sebagaimana yang kita tunjukkan hari ini, kita terbuka untuk kemudian didebat, dikritisi, Asal ditunjukkan hujah yang lebih nyata, maka kemudian kita akan rujuk ilal hak. Kita pasti akan kembali kepada kebenaran. Selama dalil-dalil hujah-hujah yang disampaikan itu memang memiliki argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Maka di dalam buku ini, si al makdisi menunjukkan bagaimana argumentasi dia yang lebih bisa dipertanggungjawabkan dari ketidakjujuran Ali Hasan Al-Halabi ini. Ya, maka ini yang terjadi di tengah masyarakat kita daya kritis yang masih sangat lemah. Artinya, proses dakwah di tengah masyarakat kita ini memang masih memiliki tugas yang sangat berat. Ya bagaimana kita menyadarkan umat ini supaya punya sandaran yang baik, punya sandaran yang benar di dalam membangun pemahaman agamanya. Sehingga tidak mudah terjebak, baik yang namanya syiah rofidoh, baik yang namanya murjiah, baik kemudian uh, yang namanya apa liberalisme dan sebagainya. Ya, itu semua adalah karena proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang benar, yang matang, yang nanti akan mengarahkan kita bisa menganalisis setiap informasi yang datang kepada kita. Ya, saya kutip di dalam surat Yusuf ayat ke-108, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya tentang bagaimana membangun nilai yang benar. Kul, katakanlah Muhammad, katakan kepada manusia, Hadihi sabili, tunjukkan kepada manusia, inilah jalan agamaku. Jalan prinsip hidupku, tunjukkan kepada manusia, ajak mereka ke sana. Di mana jalan yang Rasulullah tunjukkan kepada masyarakat itu ala basiratin, di atas hujah yang nyata. Ya, Dr. Muhammad Hasan Al-Hamasi menjelaskan yang dimaksud dengan ala basiratin itu artinya ala ma'rifatin wa ala yakinin wa ala tahkikin. Di atas pengenalan yang baik di atas satu keyakinan yang kuat dan di atas satu hakikat yang benar. Sehingga begitulah Rasulullah mengajak umatnya kepada agama ini. Bukan kemudian main asal ikut dan main asal taat. Ala basiratin. Ana wa Sabani Aku dan orang-orang yang mengikuti yaitu para sahabat berada di atas jalan itu. Bukan jalan dalam rangka mengkultuskan pribadi Rasulullah. Bukan jalan untuk mengikuti orang alimnya membabi buta. Bukan jalan mengikuti logika dan rasio hawa nafsu manusia. Bukan jalan kemudian mengikuti kepentingan duniawi. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku bukan orang musyrik. Aku tidak mengajak manusia kepada yang lain. Ad'u ilallah, aku mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas hujah yang nyata. Inilah hujah yang nyata kita pelajari hari ini. Maka bagi siapa yang tidak e, sepakat, tidak sepaham, silahkan. Silahkan kemudian mendebat. Silahkan kemudian kita sama-sama kritisi. Mana kemudian dari keyakinan yang dilontarkan oleh para tokoh-tokoh ini yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jangan kemudian mengklaim pihak hanya berani di belakang. Di belakang menghujat berbagai macam celaan dan cacian. Tapi ketika berhadapan untuk menguji apa yang mereka sampaikan itu kemudian mereka lari, ya terbirit-birit. Tentu kita tidak ingin ya eh, punya sifat mental seperti itu. Kalau kita merasa yakin, kalau kita merasa betul apa yang kita ikuti ini adalah al-haq, maka kita siap untuk menguji apa yang ada pada diri kita. Kalau kemudian ternyata apa yang kita yakini salah, kita pun siap untuk kemudian mau merujuk kepada al-haq. Tapi kalau kemudian apa yang dijelaskan dengan dalil-dalil yang terang, tidak bisa dibantah dan tidak bisa diikuti, maka seharusnya manusia juga mau mengikuti apa yang sudah di, dijelaskan ya dalam kitab ini. Mungkin itu sedikit saja yang sebagai penegasan dari uh, Ana tentang buku salafi pengkhianat salaf soleh. Maka mudah-mudahan kita bisa mensikapinya dengan benar. Aku lu qali hadza astaghfirullah muslimin wal muslimat innahu wal ghafur rahim. Baik, ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian pemaparan Ustaz Nanang Ain Rafiq selaku pembicara kedua. Setelah ini kita akan adakan diskusi dari mulai pukul 11 sampai nanti zuhur. Sebelum itu, sebelum kita masuk sesi yang ketiga tanya jawab, kami persilahkan panitia untuk bisa menjemput infak terbaik eh, peserta kajian pada kesempatan kali ini dan silahkan peserta yang sudah membawa infak dan menyiapkan dari rumah insya Allah panitia akan menjemputnya dengan tulus ikhlas. Insya Allah infak yang antum keluarkan pada kesempatan kali ini akan Allah ganti 10 hingga 700 kali lipat apalagi sekarang bulan Ramadan. Silakan panitia waktunya 5 menit saja karena kelihatannya banyak nanti yang akan ditanyakan oleh jamaah-jamaah kita.